ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أخواني في الدين معاشر المسلمين والأخوات في الله رحمني ورحمكم الله جميعا kaum muslimin dan muslimat hadirin dan hadirat yang berbahagia segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita hamba-hamba yang beriman segera menyelidiki Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan amal-amal soleh untuk kita lakukan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita dapat sama-sama hadir di tempat yang mulia ini. Syukur kalau kita ingin menghitung nikmat Allah kita tidak akan mampu menghitungnya maka kewajiban kita adalah mensyukurinya. Dan Allah menjanjikan tambahan nikmat bagi siapa-siapa yang bersyukur. Terutama nikmat rumah tangga bagi yang telah diberi nikmat rumah tangga. Itu adalah satu nikmat yang perlu disyukuri. Apalagi kita dapat istri yang solehah, dapat suami yang soleh, itu adalah kekayaan yang tidak ternilai harganya. Selawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk uh, junjungan kita Nabi kita teladan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mempersaudarakan kita semua di atas nikmat Allah yaitu Islam. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara walaupun tidak ada hubungan tali nasab di antara kita. Tapi Islam yang mempertemukan kita. Selawat dan salam tidak lupa juga kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang eh, mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin, pada pertemuan siang ini kita akan membicarakan e, masalah rumah tangga. E, panitia menyodorkan dua kitab sekaligus. Dua kitab dibahas dalam satu majelis ini memang berat ya eh, tapi tidak mengapa saya akan membahasnya secara umum dan saya akan memberikan kesempatan tanya jawab untuk materi dan uh, daurah ataupun majelis kali ini lebih banyak lagi karena berbicara tentang rumah tangga itu biasanya baru muncul masalah apabila dipersilakan untuk curhat ya Masalah rumah tangga adalah masalah yang pelik, gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Kira-kira gini gitu lah gitu Ya. Setiap orang pasti akan mengalami masalah di dalam rumah tangganya. Istri bermasalah dengan suami, suami bermasalah dengan istri, istri dua-duanya bermasalah. Ada hingga dapat kita katakan tidak ada rumah rumah tangga tanpa masalah. Ya. Kalau ada rumah tangga dia bersih, bebas tanpa masalah, maka yang paling berhak untuk mendapatkannya adalah rumah tangga Nabi. Tapi Nabi pun menghadapi berbagai masalah di dalam rumah tangga beliau. Itu Nabi. Apalagi kita bukan Nabi, ya, bukan sahabat. Kadang-kadang masih mendahulukan ibu, masih suka mendahulukan emosi, ya, dan kadang-kadang banyak hal lainnya. Pasti banyak masalah-masalah rumah tangga yang akan kita hadapi. Maka dari itu nanti saya akan beri kesempatan kepada para ekor sekalian untuk ya, berkonsultasi, lebih tepatnya konsultasi masalah rumah tangga. Ya, eh, dalam hal ini saya tidak menerima pertanyaan langsung karena kalau bertanya langsung nanti terlalu berdiri pilih Ya, Silakan tulis masalahnya dan kita coba pecahkan, kita kasih solusi dan jawaban. Apa maksudnya? E, eh, jadi e, daurah kali ini mungkin bagian pertama saya akan mengupas secara umum buku kedua buku ini. Kemudian bagian kedua kita akan buka presentasi e, masalah keluarga itu tanya jawab. Jadi tanya jawab yang kita panjangkan waktunya. Adapun materi, saya kira sudah sering dan sudah apa namanya ya banyak ustadz-ustadz yang membahas materi-materi rumah tangga. Dan kita juga semuanya sudah paham lah secara teori. Sekali lagi secara teori kita sebenarnya sudah tahu dan paham bagaimana menjadi suami yang baik bagaimana menjadi istri yang baik. Ya, tetapi masalahnya adalah di dalam praktiknya. Ya, ternyata praktik tidak semudah teori yang kita pelajari. Ketika kita berhadapan dengan istri, ketika kita berhadapan dengan suami, barulah muncul masalah-masalah di luar teori-teori yang kita pelajari itu. Karena ini adalah masalah kehidupan yang kita hadapi adalah manusia punya pikiran, punya hati, punya kemauan, punya kehendak, punya sifat yang berbeda sifatnya dengan sifat-sifat kita. Yang kadang-kadang punya keinginan bertentangan dengan keinginan kita. Oleh sebab itu, Pemimpin, masalah rumah tangga adalah masalah yang dihadapi oleh semua orang. Kemudian masyarakat muslimin sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa mungkin di atas kertas kita sudah tahu bagaimana menjadi seorang suami yang baik, suami yang soleh. Ya mungkin di rumah juga sudah banyak itu buku-buku, mungkin salah satunya mungkin buku ini dan mungkin juga sudah dibaca. Dan saya tidak ingin membacakannya sekali lagi, silakan baca masing-masing di rumah. Tapi intinya yang mengikuti suami itu ini kita pertama nasihatnya kita tunjukkan kepada suami ya. Suami itu adalah tulang punggung. Dia adalah dia adalah kepala. Kalau dalam satu tubuh, kepala itu sangat menentukan. Tangan boleh tidak ada, kaki boleh hilang satu, ginjal boleh hilang satu, jantung boleh dikasih jantung buatan, tapi kepala nggak ada kepala buatan. Sampai sekarang belum ada kepala buatan. Jadi dicampok kepala orang lain letakkan kepala kita. Enggak ada kan? ada. Ini memang posisi yang tidak tergantikan dan tidak boleh digantikan. Maka ingat para suami dia adalah kepala di dalam keluarga. Kepala itu pusat semuanya lah. Komando dari kepala kan begitu ya perintah dari kepala yang menentukan itu kepala kalau kepala ini sudah bermasalah maka bermasalah semuanya dari situ ya perintah-perintah diturunkan dari situ keputusan-keputusan diambil kepala maka Allah Subhanahu wa taala menyebut suami-suami ini sebagai qawwam Awal adalah pengelola manager. pemimpin, Bukan hanya sekedar pemimpin Dialah yang mengurus Mengatur Melindungi, memelihara Alat bisa Terhadap istri-istrinya Anak istrinya di bawah kuasa dia Dan dia adalah penanggung jawabnya Jadi dia adalah pemimpin maka seorang kepala uh, laki-laki atau suami harus bisa, tidak bisa tidak menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya. Maka anak-anak itu harus dilatih, khususnya anak laki-laki ya, itu harus dilatih leadership. Punya bakat atau tidak harus dilatih, karena dia bakal jadi pemimpin, minimal pemimpin rumah tangga. Mohon ifidin ma'asyiral muslimin rahimahullah Biasanya seorang pemimpin di tempat-tempat lain tidak akan sukses jika dia gagal menjadi pemimpin rumah tangga. Pemimpin-pemimpin yang sukses, kita lihat kesuksesan, kesuksesan itu berawal dari rumah. Sebagaimana seorang anak juga akan berhasil pendidikannya jika pendidikan di dalam rumah berhasil. Jika pendidikan di dalam rumah gagal, maka di luar akan lebih gagal Demikian juga seorang laki-laki. Jika dia berhasil menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya, di dalam rumahnya, maka dia akan dapat memimpin di tempat lain. Tapi kalau gagal, kepada mengajar Masyarakat Muslimin, ini adalah potret kegagalan, kegagalannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut laki-laki sebagai qawwah. Anak laki-laki harus diajari tanggung jawab. Harus dilatih leadership, kepemimpinan. Karena dia akan memimpin seorang wanita yaitu istrinya Dia akan memimpin anak-anaknya Dia akan memimpin Bakal jadi pemimpin keluarga Tapi masih banyak Para pemimpin keluarga Suami Yang masih kekanak-kanakan Tidak mengerti tanggung jawab Tidak berani mengambil keputusan Tidak tegas ya, Sehingga pemimpin-pemimpin seperti ini Nabi SAW mengkhawatirkan menjadi pemimpin yang dayus Suami yang dayus Siapa itu suami dayus? Yaitu suami yang membiarkan kemungkaran terjadi di tengah-tengah keluarganya Mengapa terjadi? Mungkin karena dia tidak bisa, dia tidak siap jadi pemimpin Yang lebih parah lagi adalah Laki-laki yang menyerahkan urusan rumah tangganya kepada perempuan Bukan dia jadi kepala keluarga, tapi istrinya yang jadi kepala keluarga. Nah ini lebih parah lagi. Karena Nabi mengatakan la yuflihu la yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan berhasil, tidak akan beruntung, tidak akan sukses satu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan mereka, yang menyerahkan kepemimpinan mereka kepada seorang wanita kepada wanita. Jadi sebagai laki-laki kita harus siap menjadi pemimpin, menjadi kowal, menjadi manajer, presiden, raja di dalam rumah tangga kita. Nah, artinya sifat-sifat kepemimpinan harus ada pada diri kita. Ini dasar menjadi suami yang baik itu dasarnya ini sebenarnya, yaitu bisa menjadi pemimpin yang baik dan bisa bertindak berlaku sebagaimana pemimpin laksana seorang pemimpin. Kalau tidak dia akan gagal di dalam membimbing dan mengarahkan mendidik istri-istrinya atau anak-anaknya. Nah, Ada beberapa karakter-karakter kepemimpinan yang mesti kita miliki. Jadi hindari itu. Sudah menikah tapi masih kekanak-kanakan. Tidak berani berdiri sendiri, masih nempel sama orang tua. Tinggal kadang-kadang masalah-masalah rumah tangga itu tidak tidak diselesaikannya. Orang tua yang menyelesaikan masalah rumah tangganya. Dia masih nyandar bulat-bulat kepada orang tua mentah-mentah kepada orang tua. Nah ini ini adalah potret suami yang tidak siap jadi pemimpin. Ya, belum siap jadi suami, belum siap jadi laki-laki di -laki. Maka kita harus siap dan memiliki karakter kepemimpinan. Maka ingat anak-anak laki-laki kita, ya itu harus kita latih menjadi pemimpin, ya memberikan kepadanya tanggung jawab tanggung jawab ya dan senantiasa membimbingnya agar dia bisa mengemban tanggung jawab itu dengan amanah. Ini latihan. Karena dia akan berhadapan dengan kehidupan yang keras. Kehidupan yang keras itu. Ya, penuh dengan tantangan, cabaran, cobaan, ujian dan lain sebagainya. Ya. Bagi yang mungkin sudah menjalani kehidupan dia pasti tahu bagaimana kerasnya kehidupan di, di, di, di masa, di saat orang-orang mengatakan cari yang haram saja susah. Ini zaman yang sekarang ini orang berkata seperti itu. Pak, zaman sekarang ini udahlah jangan cerita halal halal lah. Cari yang haram saja susah. Nah begitu moto manusia pada hari ini. Nah itu yang akan mereka hadapi. Itu yang akan dihadapi oleh seorang laki-laki dan dia membawa gerbong di belakangnya. Dia adalah lokomotif. Ya, setiur ada di tangan. Dia yang mengendarainya, dia yang mengendalikannya. Mau kemana diarahkan rumah tangga itu ada di tangannya. Kalau dia mau bersantai duduk di belakang diserahkannya setiornya kepada istrinya mungkin. Tapi ya kemana dibawa dia jangan protes Nah, orang-orang seperti ini, laki-laki seperti ini nggak siap sebenarnya jadi jadi laki-laki bukan pemimpin masyarakat muslim. Ya, jadi ada beberapa karakter kepemimpinan yang mesti kita miliki. Dan ini sangat penting di dalam rumah tangga. Istri itu dikondisikan akan merasa nyaman, akan merasa tenang ketika dia merasa dilindungi, dinaungi, dipimpin, dibimbing. Dia merasa suaminya itu memang sebagai pemimpin yang melindungi, yang memberikan kenyamanan, yang memberikan ketenangan. Ya. Istri pasti akan patuh dan taat kepada suaminya. Kalau suami berhasil jadi pemimpin yang baik, istri melihat sosok seorang pemimpin pada diri suaminya, dan dia merasa nyaman. Sebagaimana kalau kita jadi rakyat, kita akan nyaman jika misalnya pemimpin kita itu tegas, sayang kepada rakyatnya, dan begitu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya, melindungi rakyatnya. Rakyat pun nyaman. Demikian pula di dalam rumah tangga ya pemimpin. Sama saja sebenarnya. Ketika seorang pemimpin itu bisa menjadi pemimpin yang bijak, ketika dia mengambil keputusan-keputusannya itu adalah keputusan yang tepat, bermaslahat bagi anak dan istrinya, bagi rumah tangga mereka, tidak melakukan blunder, tidak pesong di tengah jalan, ya, betul-betul bertanggung jawab, mendahulukan kepentingan keluarganya. Nah, laki-laki yang punya karakter kepemimpinan seperti ini, rumah tangganya pasti sukses. Tapi kalau tidak serabutan, kadang mau ke, mau ke sini, kadang mau ke situ, kadang terpikir begini begitu, nggak punya visi dan misi yang jelas dalam rumah tangga. pemimpinnya yang nggak punya arah. Bayangkan antum punya pemimpin presiden misalnya nggak karuan. Selalu mengambil kebijakan yang merugikan rakyatnya. Bagaimana? Besok-besok sudah diturunkan dia. Orang nggak akan tahan di bawah kepemimpinannya. Bukan demikian. Nah ini di dalam rumah tangga sebenarnya juga sama Maka ada beberapa karakter kepemimpinan yang mesti dimiliki Dan seorang laki-laki harus punya sifat-sifat ini Maka Allah mengatakan dan dzakaru kal Laki-laki nggak sama dengan perempuan. Laki-laki harus berani mengambil keputusan. Jangan mencela-menceli, nggak jelas. Ya, nggak punya sikap yang tegas. mudah dipermainkan, selalu bimbang dan tak berani mengambil konsekuensi dan resiko. Ini bukan laki-laki, maaf, nanti istri kita juga menghargai kita. Dia pikirlah kalau begini aku aja lah yang jadi laki-lakinya. Nah demikian, ya. Ada beberapa karakter yang mesti dimiliki. Di antaranya adalah seorang pemimpin itu harus menjadi pemimpin yang bijak, cerdas, berilmu, bijaksana. Bijaksana itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya dan menempatkan sesuatu pada tempatnya itu perlu ilmu. Perlu ilmu. Kalau kita membangun masjid ini, kita mesti mengetahui barang-barang material yang ada itu mesti diletakkan sesuai pada tempatnya. Itu namanya bijaksana. Kalau tukangnya pemborongnya nggak berilmu, mungkin dia salah pasang aja. Seharusnya dijadikan kusen jadi ya, apa namanya seharusnya jendela jadi pintu. Yang pintu jadi jendela. Ya, seharusnya keramiknya untuk kamar mandi dipasangnya di kamar. Karena ini tukang nggak berilmu ya, asal pasang aja. Bagaimana keadaan mesin itu? Nggak karuan Imamnya takut dilihatnya di depan ternyata keramik-keramik keramik keramik kamar mandi. Ini bukan bagaimana? Keramik kamar mandi dipasang di depan imam itu kan begitu. Nah itu kalau tukangnya nggak berilmu. Jadi menurut ya hikmah bijaksana itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah yang disebut dengan keadilan. Kalau kita ingin menjadi pemimpin yang adil, nggak bisa ditawar-tawar lagi, kita mesti berilmu. Karena adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Betul-betul berada di tengah. Banyak ifrat wa tasrif, tidak berlebih-lebihan dan tidak juga kurang. Itulah adil itu bijaksana, itu hikmah. Nah semua itu tidak akan dapat kita lakukan tanpa ilmu maka sebagai pemimpin rumah tangga Kita itu wajib menuntut ilmu Wajib menjadi pemimpin rumah tangga suami yang punya ilmu Jangan sebagian orang ya, Jangan sampai seperti ini Sebagian orang Waktu belum menikah Rajin dia menuntut ilmu Waktu masih muda, masih belajar Rajin menuntut ilmu Begitu sudah menikah Kelihatan lagi batang hidungnya Alasannya apa? Alasannya sibuk cari nafkah Kewajiban di dalam rumah tangga bukan mencari nafkah saja, titik, tidak. Ada kewajiban-kewajiban lain, ada kebutuhan-kebutuhan lain yang mesti dipenuhi di dalam rumah tangga. Bagaimana kebutuhan rohani rumah tangga kita sudah tercukupi atau tidak? Bukan hanya kebutuhan dapur, perut yang cuma sejengkal ini saja. Ingat di atas perut ada apa? Nah demikian teman-teman masyarakat Jadi kebutuhan rohani keluarga kita itu jauh lebih penting. Maka jangan hanya sibuk kita mencukupi kebutuhan-kebutuhan jasmani keluarga kita, anak istri kita. Maaf sekarang ini kalau sudah urusannya sakit jasmani, itu sibuk gak teruang Semua herbal ditelan, semua cara pengobatan dijalani ketika berusaha untuk menyelamatkan kesehatan jasmani, mengobati penyakit jasmani. Tapi ketika penyakit-penyakit rohani menyerang dirinya, menyerang keluarganya, dia santai saja. Dia saja seolah-olah tidak terkena musibah apapun, tidak terjangkiti sakit apapun. Akhwani fil din Padahal kebutuhan kita kepada makanan-makanan rohani, kebutuhan keluarga kita kepada makanan rohani itu jauh lebih besar. Itu jauh lebih penting daripada daripada hanya sekedar kebutuhan-kebutuhan jasmani. Kebutuhan-kebutuhan fisik yang yaitu relatif ya, Seorang boleh bahagia dengan duit 100 perak tapi seorang belum terjamin bahagia punya duit 100 juta. Ya, ya. Itu relatif. Tapi kebutuhan rohani itu adalah harga mati nggak bisa ditawar-tawar. Dan kebutuhan rohani itu adalah ilmu. Ya, sudahkah kita memenuhi kebutuhan rohani ini di dalam rumah tangga kita? Misalnya di dalam rumah kita nah, ini pemimpin rumah tangga yang cerdas, bijaksana dan punya visi dan misi. Sudahkah di rumah kita ada satu sudut atau satu ruangan yang kita jadikan sebagai perpustakaan? Gak usah bangun tempat sholat khusus di dalam rumah. Memangnya mau sholat mau, mau sholat wajib di situ? Besar-besar dibikinnya tempat sholat. Sholat saja di mana saja bagian rumah kita. Mau di kamar mandi, kamar mandi. Mau di kamar tidur, mau di ruang tamu, mau di halaman, ya, mau di teras, silakan sholat di bagian manapun di rumah antum. Jadi nggak perlu bikin masjid khusus di dalam rumah, mau jadi sulur. Lebih bagus dibuat maktabah. Itu lebih besar manfaat taman bacaan. Kumpul itu, ayo kumpul kumpul rakyat rakyat tuh gitu. Coba ambil buku apa aja. Siapkan buku-buku. Baca bersama kan begitu ya. Istri juga punya kesibukan di rumah selain tugas-tugas rumah tangga. Wah oh, ada maktabah. Kalau maktabah dibuat senyaman mungkin kan begitu nyaman duduk di situ. Mohon maaf minat baca di kalangan masyarakat Indonesia tergolong yang paling rendah sedunia. Percaya Ini memprihatinkan. Lebih memprihatinkan lagi adalah Mayoritas penduduk negeri ini adalah muslim Muslim yang kitab sucinya Ayat pertama turun itu adalah Iqra Kok bisa begitu? Memangnya kita nggak baca Quran Memangnya kita nggak mengerti Dan tidak tahu bahwasanya ayat pertama yang turun itu adalah Iqra Apa arti Iqra? Ini fi'il mati, fi'il motori atau fi'il amal? Ini fi'il amar, fi'il amar itu adalah kata kerja yang berisi perintah. Ikra, baca. Ya, suami yang tak punya visi dan misi yang jelas, dia isi rumahnya mungkin dengan hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Diisi dengan ikan lohan, koleksi batu cincin, bunga-bunga anturium yang mahal-mahal kan begitu keramik-keramik yang nggak tahu apa fungsinya nggak menaikkan keimanan juga melihat dan nggak ada manfaat coba lihat lihat buat akuarium besar di rumah diisikan arwana ikannya mondar mandir gitu kan. yang lihat tuh mondar kan seperti orang beli itu ratusan juta itu Aquariumnya saja itu jutaan juga. Apalagi musim ikan lohan ada tulisan aksara Allah itu. Itu lebih mahal lagi. Itu. Seperti batu ini ada ada aksaranya Allah itu mahal itu. Lalu itu cuba untuk bangga banggaan saja. Kadang-kadang jadi ujuk juga, jadi riak kan begitu ya. Jadi apa namanya yang membanggakan berlakatur eh, ya, dengan harta. Tidak ada manfaatnya. Ya. Bukan nggak boleh, ya, akan tapi yang wajar saja. Kalau pilih ikan, pilih ikan lili aja. Lapar bisa dimakan, digoreng. Ikan nila, saya pelihara ikan nila di rumah. Ya, kalau lapar ditangkap digoreng, dikasihkan ke keluarga, itu memberi makan keluarga kan sodako. Ini ikan-ikan arwana, mati kan orangnya, nggak tega dia makan. Ya kasih sama bangga. Dan kadang-kadang istri juga bisa menilai ya, Bagaimana seorang suami itu laki-laki itu mengelola hartanya Kalau suami tidak mencontohkan kepada istrinya bagaimana mengelola dan membelanjakan harta dengan baik Jangan salahkan kalau istri itu jadi boros karena dia lihat pemimpinnya seperti itu kan, gitu ya. Ini ikutan ada kesempatan ada angin. Coba seorang suami berikan juga teladan dalam rumah tangganya ini untuk ini, kegunaannya untuk ini. Jelas manfaatnya. Istri pun akan terlatih. Akan belajar dari suaminya, dari pasangan hidupnya. Wah, jadi kalau belanja harus yang jelas manfaatnya, jangan yang bazir. Nah, begitu. Ya, daripada membuang-buang harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti itu bagus kan kita buat di rumah itu teman bacaan kan begitu ya dibuat di situ senyaman mungkin tempat duduknya kalau perlu pasang AC kan begitu ya supaya nyaman di situ ya dibuat lemarinya yang bagus ya, dilengkapi koleksinya kan begitu ya dibuat ini bagian sejarah ini buku akidah, ini buku ini, buku ini seperti ini maktabah, perpustakaan. Kalau itu di dalam rumah kan enak dilihat kan begitu. Jadi ini pun menjadi apa namanya kita katakan sarana ilmu, media ilmu di dalam rumah tangga kita. Ketika suami pergi ke luar rumah, ada hiburan bagi istri, yaitu apa? Di perpustakaannya, di taman bacaannya. Ini contoh seorang suami yang punya visi dan misi, punya ilmu di dalam rumah di dalam memimpin rumah tangga. Tapi kalau nggak punya ilmu serabutan aja. Apa nih fitrah soal muslimin? Nah, jadi karakter yang pertama adalah jadilah pemimpin yang bijaksana, yang berilmu. Ya, yang berilmu. Dan seorang suami harus bisa berbagi ilmu, menularkan ilmunya kepada anak istrinya terutama terhadap lah, karena istri ini bakal menjadi guru bagi anak-anaknya harus dibekali ya. saya kan bukan ustaz ustaz nggak harus jadi ustaz <laughs> nggak harus jadi ustaz ya. sebagian manajer itu Ikhwanifidin masyarakat muslimin Lebih tinggi anak buahnya pendidikannya daripada manajernya tapi manajernya ini bisa mengatur, bisa memanage. Yang diaturnya insinyur, yang diatur diaturnya apa profesor. Dia cuma manajer aja. Ini membuktikan bahwa ya tidak harus jadi ustadz baru bisa memimpin keluarga. Enggak. Kalau begitu nanti syarat menjadi suami yang baik adalah satu, harus jadi ustadz <laughs> gitu. Enggak ada itu. Siapa saja bisa sebenarnya oleh Fitril Masyarakat Muslimin. Ya, Nah demikian. Maka jadilah pemimpin yang bijaksana yang dapat menegakkan sendi-sendi keadilan di dalam rumah tangga. Itu yang pertama. Dan ini syarat mutlak. Ya, pemimpin harus menjadi pemimpin yang berilmu, harus memiliki ilmu. Bagaimana ilmu termasuk juga memahami psikologi orang-orang yang dipimpinnya memahami psikologi wanita, bagaimana berhadapan dengan wanita, memahami psikologi anak-anak, bagaimana dunia kanak-kanak, bagaimana dunia wanita itu harus dipahaminya, sebagaimana Nabi memahami betul. Sehingga Nabi memberikan kesempatan bagi Aisyah untuk apa? Untuk bermain-main, main boneka, memberikan kesempatan bagi istri untuk berolahraga bersama, membalari dan begitu menciptakan suasana yang romantis di dalam rumah tangga karena beliau memahami psikologi wanita ada suami yang nggak paham ini dia pikir wanita itu robot ya cuma tiga sur itu aja sumur dapur kasur kan begitu nggak ngerti yang lainnya wanita itu adalah makhluk yang unik unik ya dia diciptakan bagian dari laki-laki. Dia memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan laki-laki. Jadi jangan kita memandang istri kita seperti kita memandang diri kita karena Allah mengatakan walaisa dzakaru kal unsa enggak sama laki-laki dan wanita. Nah, kita bisa lihat dalam rumah tangga Nabi bagaimana Nabi memahami psikologi istri-istri beliau memahami sifat-sifat dan karakteristik wanita. Itu penting. Kalau enggak, kita akan menjadi suami yang kaku, ya, enggak mengerti bagaimana cara membahagiakan hati seorang wanita. Hati wanita itu beda dengan hati pria. Ya, nah ini ilmu semua yang harus dimilikinya. Kalau dia tidak punya ilmu, ah, dia ya salah-salah aja. Demikian. Yang kedua, Seorang pemimpin harus bisa memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin itu harus menunjukkan rasa kasih sayang. Karena biasanya kasih sayang itu berasal dari orang yang berada di atas, menyayangi yang di bawah. Maka Nabi mengatakan apa? Laisa minna man lam yarham saghiran. Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil, lebih muda darinya. Memang seperti itu. Yang tua menyayangi yang yang muda. Pemimpin menyayangi rakyat. Karena itu akan timbal balik. Kalau kita memberikan kasih sayang kepada yang kita pimpin, maka yang, maka yang kita pimpin juga akan menyayangi kita. Nabi mengatakan man la yarham la yurham. Yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Jadi kalau kita ingin cinta istri kita kepada diri kita, maka dahulukanlah dengan menyintainya. Kalau kita ingin kelembutan kasih sayang dari istri kita, maka mulailah dari melemah lembutinya dan menyayanginya, memberikan kasih sayang kepadanya. Harus dimulai dari diri kita, seorang pemimpin. Maka pemimpin itu harus menunjukkan kasih sayang dan kelembutan. Bukan mentang-mentang di atas lalu menggunakan kekuatan. Nah, orang yang pandir, orang yang boleh dikatakan apa ya, eh, idiot adalah orang yang tidak dapat menggunakan kekuatannya pada tempatnya. Kekuatan itu perlu, tapi kapan digunakan kekuatan itu? Coba lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi orang kuat di Madinah. Kenapa? Karena beliau adalah kalau sekarang presidennya, pemimpinnya. Apakah? Tapi apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan rakyatnya, dengan orang-orang yang ada di sekitar beliau, dengan Arab Badui, dengan macam-macam? Apakah selalu dengan kekuatan? Tidak. Bahkan banyak masalah-masalah itu selesai dengan kasih sayang. Demikian pula terhadap istri kita. Nah ini kadang-kadang sedikit saja kesalahan dilakukan oleh istri, maka suami pun menunjukkan kekuatannya, kekuasaannya. Menjatuhkan hukum kadang-kadang hukuman, kadang-kadang semena-mena. Sesuka hati. Tapi kalau dia buat salah nggak mau dihukum. Nah ini adalah pemimpin yang nggak bijaksana. Pemimpin yang bijaksana adalah pemimpin yang lapang menerima kritikan dan bersedia memperbaiki kesalahan dan bersiap mengakui kesalahan. Nah inilah dia sifat kesatria sejati. Adapun sifat pengecut dan kekanak-kanakan adalah pemimpin suami yang tidak siap menerima kritik, tidak mau mengakui kesalahan dan enggan memperbaiki diri. Ini adalah contoh orang yang egois, pantang mengakui kesalahan dan berat untuk menyampaikan kata maaf. Berat untuk menyampaikan kata maaf. Maka ada pepatah Arab mengatakan, orang Arab mengatakan ini ada pepatah mereka, ya, Sayyidul uh, uh, <clears throat> Minum dulu ya. Apa yang pemimpin? Sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin satu kaum adalah khadimnya. Adalah khadim. Khadim itu apa? Pelayan. Jadi seorang pemimpin harus bisa melayani. Jangan maunya dilayani terus. Kalau sudah sampai di rumah, ya macam bos lah, komando aja, suruh sana, suruh sini, Kadang-kadang perkara-perkara yang bisa dilakukannya sendiri dia nyuruh istrinya. Ya. Udah istrinya repot, sibuk, lelah, letih, letih, penat, mengurus urusan rumah tangga, ngurus anak-anak. Ngurus anak-anak itu berat. Kalau nggak percaya coba satu hari jaga anak-anak itu. Urus deh. Pening kepala kita. Ya kan? Ya, sudah pulang pula suaminya, bertambah pula bebannya. Suaminya nggak kalah kanak-kanaknya dengan anak-anaknya. Nggak mau mengerti sama sekali, nggak kasihan lihat istrinya. Main surah ya, perintah mana perintah sih. Nah, ini kan kasihan ya. Orang Arab mengatakan Sayyidul Qawmi Khadimuhum Pemimpin satu kaum itu adalah pelayan bagi mereka Melayani pemimpin Ma'asyurah muslimin Rahimani wa rahimahumullah Ya, jadi siap untuk melayani dan memberikan kasih sayang. Dan hakikat kasih sayang itu adalah kita siap melayani orang yang kita kasihi. Itu dia, bukan mengumbar kata-kata mesra, kata-kata cinta, gombal. Saya sayang kali sama kamu, kita kali sama kamu dan lain sebagainya. Ya, tapi habis itu apa? Tolonglah ini, tolonglah itu. Enggak, enggak ada wasinya, enggak ada jendanya istrinya itu. Mondar mandir untuk melayani suaminya itu. Lama-lama nanti istri berpikir, ini saya kan <laughs> atau tidak ya? Ini cuma diperalat saja kayaknya saya ini. Nah kan muncul pikiran seperti itu. Ya, kalau sikap kita tidak berbanding lurus dengan apa yang kita katakan. Kalau kita betul-betul sayang, layani orang yang kita sayangi memberikan pelayanan karena cinta itu erat kaitannya dengan pengorbanan menyintai sesuatu harus siap berkorban akhwanifidin ma'asyurah muslimin rahimani orang tapi kadang-kadang suami itu kan gengsi ya gengsi kalau melakukan sebagian tugas rumah tangga aib katanya oh menurut adat saya aib itu itu kan menurut adat istiadat nabi nggak pernah merasa aib untuk membantu pekerjaan-pekerjaan rumah tangga istri beliau seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kalau di rumah akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bisa beliau lakukan sendiri, tidak perlu menyuruh istri. Dan apabila dipanggil untuk mengerjakan sholat maka beliau keluar menunaikan kewajiban. Nah seperti itu. Jadi ya kalau bisa misalnya kita menggosok pakaian sendiri ya gosok sendiri. Kalau bisa kita misalnya masak sendiri, bikin teh sendiri, ya, atau misalnya melipat pakaian sendiri. Ya. Nah, ini kita lakukan sendiri hal-hal yang bisa kita lakukan. Dan kalau perlu kita kita mana? Kita bantu tugas-tugas rumah tangga untuk mengurangi beban istri kita. Nah demikian yang kami Nah, karena istri kita itu sudah berjasa melayani kita, mempersiapkan semuanya, segala sesuatunya hingga kita bisa sukses di luar. Laki-laki yang sukses pasti di belakangnya ada perempuan yang hebat, yaitu istrinya, yang melayani, yang memberikan kenyamanan, kan begitu ya? Hingga dia bisa tidur nyenyak, bangun enak, makan lezat. Itu kan semua istri yang melakukan. Kadang-kadang kita lupa, kita terima enaknya saja, karena kita merasa penguasa. Tapi contoh penguasa yang apa? Yang semena-mena. Lalu kita mengumbar kata saya Ini gombal Lama-kelamaan akan akan ketahuan gombalnya Ya, nah demikian Nah, jadi kalau kita sayang kepada istri kita, cinta kepada istri kita, maka cobalah jadi pelayannya, melayaninya juga. Ya. Sayyidul qaumi qadimuhu. Itu ditunjukkan dicontohkan oleh Nabi Nabi itu membantu sebagian pekerjaan rumah tangga istri beliau. Paling tidak tidak menyulitkan, tidak merepotkan. Ini baju sudah main lempar kan begitu ya. Nah kalau minta baju teriak-teriak, marah-marah kalau terlambat lagi kita kok belum bisa? Ini jadi suami yang eh, kita katakan minta ampun lah, ya. Istrinya mungkin sabar, terus dada, terus kan gitu ya. Dia pendam gitu. Tapi si suami nggak paham-paham. Nah, manusia itu ada batas batasnya. Kadang-kadang meledak juga dia kan gitu ya, marah dia. Nah, mulailah dia menunjukkan kejengkelannya. Suami ini kadang-kadang nggak ngerti juga dia. Disekaknya dengan apa? Ah, ini, ada hadisnya nih kamu jangan. Ini kan namanya nggak adil. Ya nggak adil. Itu mau enaknya saja itu. Demikian yang menurut Nah, kemudian sebagai seorang pemimpin ya, hendaknya kita dapat bekerja sama dan tolong-menolong dengan istri di dalam ketaatan. Yang namanya pemimpin perlu bantuan rakyatnya. Rakyat jelas perlu bantuan pemimpinnya. Tapi pemimpin janganlah dia merasa bisa berdiri sendiri tanpa bantuan rakyatnya. Demikian pula di dalam rumah tangga. Ya, hendaknya kita juga melibatkan istri di dalam beban-beban yang kita pikul. Enggak semua beban bisa kita pikul. Ya bisa pecah kepala kita. Nah, oleh karena itulah ya istri itu menjadi pendamping wazir menteri di samping suaminya untuk meringankan beban. Kadang-kadang ada ide-ide cemerlang itu lahir dari istri. Ya, Ih, suami nggak tahu banyak duit untuk apa ini ya. Maunya begini, maunya begitu. Begitu dia konsultasi dengan istri, ternyata istri memberikan ide yang cemerlang. Ah, abi, ah, dibuat ini saja, itu saja. Ya ternyata ide istri lebih lebih cemerlang daripada ide kita, lebih baik daripada ide kita. Jadi perlulah kita itu bekerja sama dan saling tolong menolong di dalam rumah tangga. Yang kemudian di antara karakter seorang pemimpin adalah dia bermusyawarah musyawarah yaitu melibatkan rakyatnya untuk bermusyawarah. Umar sering melakukannya, memanggil orang-orang untuk bermusyawarah. Ya, dan musyawarah itu adalah bagian di dalam ajaran Islam, penting musyawarah. Ya, apalagi di dalam rumah tangga kita perlu melibatkan istri untuk bermusyawarah bertukar pikiran tentang masalah-masalah yang kita hadapi di dalam rumah tangga. Masalah keuangan harus terbuka bermusyawarah ini bagaimana ya? Aduh baru kena geser ini. Gaji pun dikurangi ini bagaimana? Ya kita batasi ya uang belanja yang dulunya 2 juta jadi satu juta setengah. Musyawarah jangan kita sebelum kita ambil keputusan kita musyawarah dulu dengan istri. Nah, jadi kita tahu, nah, kalau dikurangi 1.500 ini kurang untuk ini untuk itu. Nah, naik sedikit lah 175 kan begitu. Jadi ada musyawarah. Jadi istri pun merasa dilibatkan. Ini enggak mengambil keputusan sepihak. Udahlah, satu juta aja ini baru baru di baru digeser nih dari kedudukan. Ini lagi sepi ini barang dagangan. Gak bisa seperti itu. Ya. Jadi kadang-kadang istri itu tidak merasa dihargai karena dia tidak dilibatkan dalam hal-hal penting di dalam rumah tangga. Padahal hal-hal penting dalam rumah tangga itu kita perlu bermusyawarah dengan pasangan hidup kita. Terutama kan di dalam membelanjakan menggunakan ya harta atau uang dalam jumlah yang besar. Itu jangan ambil keputusan sendiri. Membelanjakan uang dalam jumlah yang besar di dalam rumah tangga itu perlu musyawarah dengan ya suami kita atau dengan istri kita sebelum kita mengambil keputusan untuk membelanjakannya. Karena kalau tidak pasti akan terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga. Pasti akan terjadi. Ya tiba-tiba surat tanah digadaikan sama suami sepihak, apa enggak tengkar itu di rumah? Pasti tengkar. Ya kan? Nah demikian. Jadi perlu musyawarah ikhwan fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa wabarakatuh. Nah kemudian menegakkan keadilan Nah itu adalah karakter seorang pemimpin Bisa menegakkan keadilan Di dalam rumah tangga Terhadap anak-anaknya Terhadap istri-istrinya Apalagi punya istri lebih dari satu Dituntut untuk berlaku adil. Dia tidak boleh condong kepada salah satu dari keduanya. Nabi memberikan ultimatum, ancaman. Mangkanat lahu imra'atani famala ma'a ihdahuma 'ala al-ukhra jaa yaumul qiyamati wa ahadu shiqqaihi saqitun. Barang siapa punya dua istri lalu ia condong kepada salah satu dari keduanya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam kondisi separuh badannya jatuh sebelah, timpang. Mata kiri di atas, mata kanan di bawah, kira-kira seperti itu. Hidung lubang satu di atas, satu di bawah. Dalam kondisi yang buruk, seperti orang yang minta-minta, menjadikan mengemis sebagai pekerjaannya datang pada hari kiamat tanpa ada sekerat daging pada wajahnya. Itu kondisi-kondisi yang mengenaskan nanti pada hari kiamat. Itu baru mukaddimah adab. Ya, mukaddimah adab ya. Belum lagi adab yang sesungguhnya. Ya. Jadi kecenderungan kepada salah satu dari dari kedua istri kita itu akan membuat kita tergiring kepada perlakuan yang tidak adil. Dan perlakuan yang tidak adil itu adalah kezaliman. Dan zalim itu adalah kegelapan. Afan ikutin ma'asyiral muslimin. Ya. Nah, juga kepada eh, anak-anaknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kita semua, "Ekdilu bayna auladikum." Berlaku adillah kamu kepada anak-anak kamu. Anak-anak juga harus diperlakukan dengan adil. Ya, Misalnya di dalam pembagian hadiah, kalau satu diberi hadiah, maka yang lain pun diberi hadiah. Itu keadilan. Jadi keadilannya harus kita tegakkan di dalam rumah tangga kita. Kemudian yang paling di antara sifat seorang pemimpin adalah ketegasan. Sebagai pemimpin kita harus memiliki ketegasan agar kehidupan rumah tangga kita dapat berjalan dengan baik. Sebagaimana seorang penguasa harus punya ketegasan dalam menjalankan roda pemerintahannya. Tanpa ketegasan, bisa jadi anggota keluarga akan meremehkan aturan-aturan dan norma dalam keluarga. Apalagi seorang pemimpin itu mengumbar hukuman tapi nggak pernah dijalankan, atau dia membuat peraturan dia sendiri yang melanggarnya. Ya. Maka ekonomi ya, bawahan kita, anak istri kita akan semena-mena. Enggak kita enggak akan dihargai, hukum-hukum tidak akan dipandang. Kalau sudah demikian, ya kita tidak akan bisa mengendalikan mereka. Jadi perlu ketegasan, ya sehingga salah satu hikmah disyariatkannya kepemimpin kepemimpinan di dalam rumah tangga adalah untuk menegakkan hukum dan penegakan hukum di dalam rumah tangga itu perlu ke ketegasan. Dalam hal ini keberadaan suami atau ayah menjadi tak berarti dan tak akan berwujud tanggung jawab kalau tidak punya ketegasan. Demikian yang dipimpin masyarakat muslim. Tegas itu artinya berani mengambil keputusan. Ya, dengan tepat, dengan baik dan benar Ya jangan uh, kita katakan terombang-ambing, ya, mencela mencela yang kita sebutkan tadi tidak punya ketegasan. Kita tidak akan menjadi pemimpin yang dihargai kalau kita tidak punya sifat tegas. Namun ingat, yang namanya tegas itu bukan keras. Yang namanya ketegasan itu bukan kekerasan. Sebagian orang mengidentikan menyamakan kalau tegas itu harus keras. Bahwa dia suami yang tegas. Kenapa? Keras sama istrinya. Bukan, itu bukan tegas. Kadang-kadang keras itu menunjukkan ya, bahwa dia adalah seorang yang tidak tegas. Buktinya apa? Kekerasannya itu tidak menyelesaikan masalah. Tidak ada satu ke ke keputusan pun yang diambilnya. Jadi marah saja begitu. Nggak ada penyelesaian. Maka ingat ketegasan yang dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala keluarga harus melihat kepada manfaat dan permasalahan yang terjadi. Maka jadikanlah ketegasan itu sebagai obat untuk mencegah munculnya nusyuz, pembangkangan dan pelanggaran syariat di dalam rumah tangga kita. Bukan sebaliknya, bukan ketegasan yang direalisasikan, diwujudkan dalam bentuk kekerasan. Maka seorang suami harus menghindari kekerasan di dalam rumah tangga yaitu KBRT ya jangan dia jatuh dalam KBRT ya kekerasan dalam rumah tangga apalagi yang namanya kekerasan dalam rumah tangga sekarang ini diancam hukuman pidana betul ya? bisa dilaporkan ke polisi bisa masuk bui bisa masuk penjara ada beberapa ada beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga di antaranya adalah menghentikan pemberian nafkah secara sepihak, semena-mena. Tidak boleh kita menghentikan hmm, apa pemberian nafkah kepada anak istri kita dengan semena-mena, sepihak. Kemudian yang kedua, memukul tanpa hak atau pukulan yang menyebabkan cedera. Ini juga termasuk KDRT kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Di dalam Islam memang boleh pukulan, tapi itu adalah uh, kita katakan proses yang terakhir. Itu adalah fase yang terakhir setelah nasihat pisah ranjang baru kemudian apa? Memukul. Pukulan pun dengan pukulan yang tidak menyakitkan, tidak mencederai, tidak mempermalukan. Nah demikian. Jadi pukulan untuk mendidik bukan untuk melampiaskan marah, bukan pukulan emosi seperti memukul binatang ternak, bukan. Yang ketiga adalah pisah ranjang dengan keluar rumah, minggat dari rumah. Nah ini juga salah. Yang namanya pisah ranjang itu bukan minggat rumah, yaitu kita tidur menghadap kanan dia menghadap kiri itu juga termasuk pisah ranjang atau sebagian orang misalnya pisah ruangan jadi tidak keluar dari rumah. Ya. Yang namanya pisah ranjang itu bukan kita minggat dari rumah, salah itu. Kemudian yang berikutnya termasuk KDRT adalah tidak memberikan nafkah batinnya dalam waktu yang lama. Nah, ini juga tidak boleh. Ya tidak memberikan nafkah batinnya, nggak dicerai, tapi nggak diberikan juga nafkah batinnya. itu tidak dikawin dalam waktu yang lama. Berapa lamanya? Umar bin Khattab pernah bertanya kepada putrinya yaitu Hafsah, berapa lama kira-kira wanita tahan tidak digauli oleh suaminya? Hafsah mengatakan 6 bulan. 6 bulan sudah gak karuan. Maka Umar pun memberikan batas waktu bagi para mujahidin yang pergi ke medan perang 4 bulan di medan perang. 2 bulan untuk perjalanan pergi dan pulang. Maklumlah dulu kan gak pakai pesawat. Jadi totalnya enam bulan. Lebih dari itu nggak boleh. Nah, kemudian di antara bentuk kekerasan di dalam rumah tangga adalah penyimpangan seksual, yaitu kekerasan dalam melakukan hubungan intim dengan memukul ataupun dengan menyiksa. Nah ini ada kelainan jiwa ini perlu di, diperiksakan ke dokter ada. Nah itu termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian termasuk bentuk KDRT di dalam rumah tangga adalah melontarkan tuduhan semena-mena, misalnya tuduhan zina atau tuduhan apa namanya e, selingkuh tanpa bukti. Yaitu cemburu yang membabi buta, tidak pada tempatnya, sehingga lebih kepada zon terus kepada pasangannya, mencurigai dan menuduh. Nah ini termasuk KDRT. Kemudian termasuk KDRT juga adalah berbicara kata kasar, menghina dan melecehkan nasabnya. Ya, melecehkan, menghina nasabnya. Berkata kasar dan mengejek menghina dirinya. Nah ini juga termasuk bentuk KDRT di dalam rumah tangga yang sendiri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan pesan kepada para suami Nabi berkata, "Fattaqullaha fil nisaa." Bertakwalah kamu wahai para suami di dalam memperlakukan wanita, yaitu istri-istri kamu. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Karena kamu mengambil mereka dengan amanah Allah. Ini adalah amanah yang kamu ambil dengan kalimat Allah. Wastahlamtum furujahunna bi kalimatillah dan kamu mengharamkan kemaluannya dengan kalimat Allah. Artinya itu adalah tanggung jawab kita. Itu adalah amanah yang terbeban di pundak kita. Nah kemudian di antara kewajiban seorang pemimpin adalah memberi nafkah kepada orang-orang yang dipimpinnya. Menjamin nafkah, menjamin kehidupan. Bagaimana seorang presiden kan menjamin bahwa rakyatnya nggak kelaparan, bukan tadi begini menjamin tersedianya kebutuhan santang dan pangan. Nah demikian juga seorang pemimpin di dalam rumah tangga menjamin ya, bagi istri bagi istri bagi anak istrinya sandang dan pangan, papan juga, pakaian, makanan dan tempat tinggal. Ya memang harus siap Walaupun kontraktor Kontrak sana kontrak sini Tapi minimal janganlah tinggal di perumahan mertua indah. Janganlah numpang. Karena orang yang mungkin di awal-awal menikah wajarlah numpang, kan begitu ya. Tapi kalau numpang terus ini wajar lagi namanya. Ya. ya, artinya apa? Ya kita harus siap pisah dari orang tua, membangun rumah tangga sendiri. Kita lah pemimpin di dalam rumah tangga itu. Kalau kita numpang, biasanya kita nggak jadi pemimpin di rumah itu. Apalagi kalau sudah punya anak repot itu. Ya. Ada bapak lain selain kita bagi anak-anak kita. Ya, ada pendidikan lain yang ditorehkan pada anak-anak kita selain yang kita torehkan. Kenapa? Karena kita numpang. Yang susahnya kalau harus ah, cerai dalam tiga, kemudian harus mengeluarkan istri dari rumah. Bukan istri yang keluar, kita yang keluar. Karena kita numpang di situ. Ya, terbalik ininya. Jadi memang harus mempersiapkannya. Ya. Walaupun bumbu derita. Ya. Baru awal-awal nikah, rumahnya rumah tepas kan gitu ya, dari bambu. Atapnya juga atap dari eh, dari daun nipah gitu. Ya, apa? Tapi rumah sendiri. Itu lebih baik daripada numpang, Apalagi kita sudah punya keluarga. Ya, jadi untuk eh, menunjukkan eksistensi kita sebagai pemimpin, kita harus punya wilayah sendiri. Kan nggak lucu ada presiden numpang, numpang di negara lain begitu. Bagaimana ini presiden? Nggak akan dihargai oleh rakyatnya, kurang dihargai oleh rakyatnya. Numpang dia, Demikian juga kita di dalam rumah tangga kita pemimpinnya, anak anak istri kita adalah rakyatnya. Ya harus punya wilayah sendirilah walaupun kontrak. Nah itu sangat penting Muhammad Fitin. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Jadi beri nafkah. Makanan jelas tidak boleh lapar dia. Pakaian jelas dia harus menutup aurat. Papan juga harus kita siapkan tempat tinggal. Rasulullah punya tempat tinggal sendiri, masing-masing istri punya tempat tinggal. Ada beberapa istri Nabi, masing-masing istri punya rumah sendiri, enggak dicampur aduk satu satu rumah banyak istri kan gitu ya, enggak karuan di situ. Nah ini, Jadi oh. sebentar akan sebentar teman sekalian untuk mobil KT 1025 FK mobil Dior mohon eh, agar dipindahkan sejenak dan untuk mobil KT 911 AF mohon juga dipindahkan sejenak karena akan ada mobil motor yang akan lewat jadi takutnya akan ya, sekali lagi KT 1025 FK dan KT 911 AF Nah kemudian ya setelah ya tadi ya yaitu seorang pemimpin harus dapat menjamin kebutuhan hidup anak istrinya rakyatnya. Nah di sini ada satu catatan yang penting. Ketika kita mencari nafkah untuk kehidupan anak dan istri kita Kita berkewajiban mencarinya dengan cara yang halal Halal dan tajiban Jangan masukkan ke dalam rumah kita Makanan untuk anak istri kita dari perkara yang haram Karena Nabi mengatakan La yadabulul jannah Lahmun nabata misuh An-nar awla Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari usaha yang haram, neraka lebih patut untuknya. Jadi pastikan, jamin bagi anak istri kita bahwa rezeki yang kita bawa pulang ke rumah itu adalah rezeki yang halal. Jadi bukan nah ini kan wajib lalu mencarinya dengan segala cara. Yang penting bawa pulang eh, pulang bawa makanan, pulang bawa duit bukan hanya sekedar itu bagaimana caranya apakah kita tega memberikan makan anak istri kita dari yang haram lalu dagingnya tumbuh dengan dengan dengan harta yang haram muslim nah kemudian yang terakhir sebagai seorang pemimpin harus siap disorot jadi teladan Ini penting ini. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita. Dalam surat As-Saff ayat 2 sampai ayat 3 Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun?" Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala Apabila kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa taala juga mengecam Bani Israel karena sifat mereka ini. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala Mengapa kamu suruh orang lain berbuat kebaikan sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri padahal kamu membaca Alkitab yaitu Taurat? Apakah kamu tidak berpikir maka kita sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin harus siap menjadi sorotan dan harus siap mengoreksi diri. Misalnya kita ingin menanamkan kejujuran di dalam rumah tangga, kita contohkan kejujuran itu. Yang namanya manusia kan kadang-kadang tergelincir, kan begitu ya. Didapati kebohongan pada lisan kita, maka jangan mempertahankannya. Cepat-cepat mengakuinya dan cepat-cepat minta maaf kepada anak istri. Kalau kita ketahuan misalnya memungkiri janji kita, ya kemudian menyalahi uh, peraturan kita sendiri atau berkata tidak benar, berkata uh, bohong, dusta, maka segera kita minta maaf kepada anak istri. Kita contohkan bahwa ini adalah perkara tercela yang apabila orang melakukannya dia harus minta maaf. Dia harus mengakuinya sebagai sebuah kesalahan. Ini kita tanamkan yang itu. Jangan gengsi. Ah gengsi lah. Apa nanti? Merasa jatuh martabatnya ketika dia akui kesalahannya. Padahal ketika dia tidak mengakui kesalahannya padahal benar-benar salah, ini lebih menjatuhkan martabatnya. Memang istri nggak berkata, memang anak nggak bicara, tapi masuk dalam hatinya. Ah, rupanya begini ya. <laughs> dia akan ambil pelajaran buruk dari situ. Sehingga dipimpin, metode keteladanan ini adalah metode yang paling baik di dalam tarbiyah, di dalam tarbiyah. Metode keteladanan memberikan teladan contoh bagi bawahan kita, memberikan teladan dan contoh bagi anak istri kita. Wallahu a'lam Nah demikian yang kami eh, bagian pertama dari daurah kita kita istirahat dulu ya. satu jam pertama adanya udah berikutnya sudah siap dengan pertanyaannya silakan ya sesi kedua kita akan buka konsultasi dua Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd fi din ma'asyiral muslimin Sesi kedua kita akan isi dengan menjawab beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan. Sebagai pertanyaan saya anjurkan untuk bertanya secara pribadi empat mata dengan ustaz. Ya, karena yang hadir ya adalah semua umur. <laughs> Apa? yang hadir di sini semua umur. Ya, ada beberapa yang ya tidak perlu juga kita bicarakan di sini. Silakan. Ya bertanya empat mata. Dan sebagian pertanyaan akan kita jawab. Kalau saya tahu jawabannya. Kalau nggak tahu ya Allah alam. Assalamualaikum. Sebenarnya pertanyaannya bebas. Mau masalah rumah tangga, atau hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, misalnya hutang piutang, eh, begitu. Itu kan kaitannya juga dengan rumah tangga. Assalamualaikum Ustaz, boleh tidak kalau kita minjam uang orang lain tanpa pengetahuan orang tersebut? Gimana caranya? <laughs> apa? Bukan salah ini. Ini mencuri lah namanya. Lalu bagaimana orang itu tahu bahwa dia punya uang pada orang lain? Namun niat kita mau membayarnya kalau sudah gajian atau ada uang. Karena uangnya untuk keperluan makan sehari-hari. Mohon saran dan masukan masukannya Ustaz. Kalau saya boleh meraba-raba, menerawang-terawang, ini mungkin pedagang ngambil barang barang habis terjual uang nggak disetor <laughs> Iya, ya betul pemahaman saya ini mungkin kayak gitu ya tanpa sepengetahuan dia dia berkata dalam hatinya bulan saya minjem ya tapi nggak keras <laughs> keras nggak ada laporan bahwa barang sudah habis tapi uang nggak ada nggak disetor setor itu uang ya kepada pemilik barang ya kepada uh, apa namanya kepada uh, produsennya yang kepada yang memberikan barang itu kepada kita mungkin seperti itu pertanyaannya iya betul Oh itu lebih parah lagi itu Itu gulul karena dia nggak ada apa-apa di situ, nggak ada kuasa apa-apa di situ, itu bisa masuk dalam kategori hudul, korupsi. Koruptor kan dianya semua seperti itu. <laughs> Pakai dulu ah katanya. Ya bukan duit dia, duit negara. Iya kan? Nah, ini akadnya minjem. Nanti di nanti di di apa namanya di pengadilan saya cuma minjem pak. Ini saya kembalikan. <laughs> Ada yang yang masuk itu gol itu kan gubernur di Medan. Ya, waktu dia jabat jadi bupati, ternyata dia pakai ya, saya minjam katanya, udah saya kembalikan. <laughs> ya seperti itu. Itu bukan minjam namanya, korupsi <laughs> gitu. Itu nih muslimin ya. Tentunya kalau kita memakai barang orang lain, harta milik orang lain, kita harus izin harus jelas akadnya akadnya ini apa pinjamkah mintakah kalau tanpa sepengetahuannya itu nggak boleh sama sekali karena berarti kita telah ya memakai satu harta tanpa izin pemiliknya nggak berhak itu bukan hak kita untuk memakainya nggak ada hak pada diri kita sama sekali tapi subhatnya adalah para pedagang tadi. Kalau ini jelas, <laughs> kalau ini bisa dituntut korupsi kan gitu ya. Tapi kalau para pedagang ini, ini kadang-kadang karena kelalaian. Ya sudah laku, dia merasa sudah berjasa melariskan barang tersebut. Padahal tidak semua uang itu punya dia. Keuntungannya mungkin dia. Tapi modal dasarnya kan harus dia setorkan kepada pemilik barang, produsen kan gitu. Nah ini yang sering ditilep, ditelar sama orang-orang itu. Sama orang-orang yang kurang amanah itu dipakai sekali dua kali pilihan akhirnya menumpuk baru tadi bingung banyak kasusnya lari kan begitu ya ditagih-tagih tagih sama bosnya lari dia <laughs> udah bingung bayarnya nah ini subhannya di situ karena dia merasa berjasa jasanya apa sudah mau menghabiskan barang ini udah saya yang jual kok. Ya. Keuntungan memang memang hadiah, tapi tidak semua keuntungan itu hadiah, tidak semua uang itu hadiah, ada hak orang lain di situ. Ya, hari demikian Fadifidin masyarakat muslimin Ngambil kerupuk misalnya Ya Bayar lima setengah ya, Setengah lagi ngutang bos katanya Padahal udah dipakai nah, Keuntungan dimakan hak orang lain juga dimakan. Nah ini nggak boleh. Kalau kita ingin memakainya, katakan kepada yang ya kita tunaikan hak dia dulu. Ya, khususnya di dalam mudorobah ini. Pengelola sering memainkan harta milik pemodal. Hingga ketika dia berkewajiban untuk menyerahkan hak pemodal ini dia katakan sudah habis rugi padahal dulu ada tapi tidak disernya. Nah ketika bangkrut tetap bangkrut, kasihan ini pemodal. Makanya cari orang yang amanah, lagi kuat, kauyun amin hari ini susah. Dengan siapapun sekarang ini kita berbisnis, mencari orang yang kauyun amin susah. Maka kalau dapat eh, ya partner rekan bisnis yang kauyun amin gigitnya dia dengan gigi geraham. <laughs> Gitu ya. Bukan betul-betul digigit. Maksudnya pertahankan itu. Ya payah dari orang seperti itu sekarang ini menjadi Ya cari apa namanya cari anak buah ya, yang mau menjalankan ya produk kita, lalu dia amanah. Dia setorkan hasil jualannya ke kita, dia ambil keuntungannya untuk dia. Ini payah jadi orang seperti ini. Apa Afanifidin seorang muslimin Karena di sini subhatnya lebih besar Kalau itu jelas, salah dia Karena dia cuma pekerja murni Iya kan? Lalu dia tilap <laughs> barang dari perusahaan uang. Nah, ini nggak boleh. Ini ini namanya gulul korupsi itu kan begitu. Tapi kalau ini kan ada subhatnya di situ. Jadi dia merasa itu punya dia, padahal bukan punya dia. Dia merasa uang dia, sudah udah laku semua barang kan, keliling-keliling bawa merokok hari ini laku semuanya, tebel kantongnya. Dia merasa ini semua duit dia, padahal bukan duit dia, semuanya ada sebagian memang duit dia. Nah, dipakainya lah, eh ternyata ya keuntungan yang diperolehnya, uang yang telah dibelanjakannya lebih besar daripada keuntungan yang seharusnya dia dapatkan. Ya. Kemakan duit bos, <laughs> nah, udah. Datang besok ngambil kerupuk lagi bos, utang dulu ya. Atau dia nggak bilang-bilang. Kalau kamu bilang-bilang seperti dalam pertanyaan ini, ya ini namanya khianat itu. Ya, ini adalah muamalah yang buruk. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Saya adalah seorang istri dengan dua orang anak. Sebelumnya saya tinggal dan keluarga tinggal di Jawa dan cinta dunia. Kemudian rumah tangga kami berubah ketika suami di PHK hingga dia merasa membenci Allah. Subhanallah membenci Allah. <laughs> Nah inilah kadang-kadang Fanifidin -kadang, Ya kita berhenti dulu sampai di sini pertanyaannya. Pertanyaannya. saja ya, Membenci Allah kerana rezeki isra. Ini tidak pantas ada pada diri seorang mukmin. Apa kata Nabi SAW La yahmilannakum istiqa'ur rizki Antatubuhu bima'asillah Janganlah Seretnya rezeki Membuat kamu, mendorong kamu untuk mencari rezeki itu dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Kalau kita pikir-pikir, nggak pantas seorang mukmin merasa rezekinya seret. Siapa di sini yang merasa rezekinya seret? Siapa? Kalau dia merasa rezekinya seret, jangan bernapas dia. Jadi udara milik Allah. Jangan dia tarik udara itu. Enggak seret di fanifinin. Allah masih beri hidup, Allah masih beri kesehatan, Allah masih beri apa namanya semua kelengkapan yang seperti kita perlukan di dalam hidup punya dua tangan untuk bekerja, dua kaki untuk melangkah, dua mata untuk melihat, masih punya otak yang waras, akal yang waras. Itu kan nikmat, nggak seret untuk kita tiap hari kita dapat rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nggak pantas seorang mukmin merasa rezekinya seret. Iya memang, kalau pandangan kita terhadap rezeki melulu adalah uang dan uang, materi dan materi, kita akan merasa seret. Tapi kalau kita pandang rezeki Allah itu dalam dengan pandangan yang lebih besar lagi, ya ini masya Allah kita sebagai seorang mukmin itu patut bersyukur karena Allah mengistimewakan kita dengan rezeki Islam. Apalagi di samping rezeki Islam kita diberi rezeki sunnah. Maka seorang salafi tidak pantas mengeluhkan masalah dunianya. Kenapa? Karena dia punya sunnah Sesuatu yang paling berharga Lebih berharga daripada apapun yang dia miliki Maka jangan kita merasa rezeki kita senang itu bahaya ya Seolah-olah Allah tidak beri rezeki kepada kita Kalau Allah tidak kasih rezeki kepada kita nah, Lewat kita habis Dimatikannya saja Atau dijadikan kita orang gila Dicabut rezeki akal Nikmat akal Jadi orang gila Pernah lihat orang gila? Pernah? Mau bercita-cita jadi orang gila? Enggak, pengen ya. Mudah bagi Allah untuk menjadikan kita orang gila seperti yang kita lihat itu. Mudah. Ya. Dibelokkan aja sedikit otak ini kan, akal ini, jadi orang gila. Eh, orang gila, telanjang-telanjang pergi sana kemari. Nah. Nah kita ini sebenarnya banyak rezeki yang kita terima tiap hari Allah jaga kita dari musibah itu kan rezeki Itu rezeki Banyak kita terhindar dari musibah Itu rezeki Dari mana kita tahu ya, ya Ustaz Kita terhindar Coba lihat musibah-musibah yang menimpa orang lain Apakah musibah itu menimpa kita? Kan tidak Berarti Allah menghindarkan kita dari musibah itu Bersyukur Rezeki itu kita lihat saudara kita banyak musibah. Kalau nggak nabrak, kalau nggak ditabrak nabrak orang gitu. Maaf, persoalannya pun panjang. Kita dibebaskan dari itu semua. Rezeki. Waktu tsunami, tahu tsunami? Hah? Apa itu tsunami? <laughs> tsunami di Aceh. Tahun berapa? Tahun berapa? 2004 25 Desember 2004 itu tsunami menerjang Aceh ya hebat sekali ada satu kampung namanya Lampu kampung itu habis nggak berbekas yang tinggal sisa cuma masjid di situ Masjid Raya Lampung. Ada seseorang yang dulu warga di situ. Waktu itu dia pergi haji. Kan itu kan waktu itu kan jemaah haji di Mekah itu ya di Saudi lah ya. Termasuk jemaah-jemaah haji dari Aceh. Dia pergi haji, dia tinggalkan anak anak istri, rumahnya, beserta perabotnya, orang tuanya, saudara-saudaranya di kampung itu. Dia pergi haji. Pulang-pulang dia bawa koper, dia lihat nggak melihat apapun. Yang dia lihat adalah tidak ada apapun. Tidak ada anak, tidak ada istri, tidak ada orang tua, tidak ada saudara, kerabat, rumah, tapak tanah pun nggak dia lihat. Tapak tanah. Bukan hanya itu saja, ya jasad-jasad Orang-orang yang dicintainya itu juga nggak nggak kelihatan, nggak ketemu. Berdiri dia badannya melongo. Hilang semuanya Ikhwan Fiddin. Antum kalau ditimpa musibah seperti ini bagaimana? Belum tentu kuat kan gitu ya. Oh, coba lihat bayangkan, habis semuanya, anak istri semua, orang tua, rumah besar isinya, isi isinya, kemudian bahkan lapak rumahnya pun tak nampak dia. Kena apa namanya garis pantai itu naik ke, ke, ke, ke darat. Itu di kampung yang namanya Lampu. Coba lihat, Allah menyelamatkan kita dari musibah seperti itu. Itu kan rezeki. Itu kalau kita mau tahu bahwasanya salah satu bentuk rezeki yang Allah berikan kepada kita itu adalah apa kita diselamatkan dari musibah-musibah. Itu rezeki itu. Maka tidak pantas apalagi bagi seorang ahli sunnah Seorang salafi mengeluhkan masalah dunianya yang seret Maka selepas kajian ini orang salafi jangan mengeluh tentang masalah dunia Dunia ini selebar dunia tak selebar daun kelor ya ini gini aja pak kalau kamu lapar sini cari makan di sana burung saja dia pergi pagi hari lapar perutnya pulang sudah kenyang asalkan kita enggak dihinggapi rasa malas malas itu penyakit berbahaya Apa kata Nabi? Seandainya seorang itu pergi ke hutan, membawa sebutas tali pergi ke hutan mencari kayu bakar, lalu dia pikul di pundaknya, dia jual ke pasar. Itu lebih baik daripada dia meminta-minta. Apalagi malas. Demikian mereka di muslim. Ya. Jadi apalagi ketika kita merasa rezeki kita seret, nggak punya duit, Allah Allah benci kita, kita benci Allah. Ini memang betul-betul Syaitan telah menguasai dirinya Dia mesti bertaubat Ini kalau enggak disembuhkan berbahaya ya. Kepanifidin Dia merasa Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak adil Ya memang ini penyakit Jadi buruk sangka dia kepada Allah Subhanahu wa taala hingga dia merasa depresi dan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah. Nah inilah karena pandangan terhadap rezeki itu terlalu sempit. Ini akibatnya. Ya, maka penyakit hubung dunia itu berbahaya. Penyakit hubung dunia itu berbahaya. Dan tadi pagi kita bicara tentang titik lemah seorang manusia. Siapa tahu di mana titik lemah manusia? Yang ada tadi pagi tahu jawabannya. Hah? Ah ya. CINTA, cinta. Yaitu cinta yang tidak didasari karena Allah. Cinta yang didasari hawa nafsu itu yang akan membelenggu manusia. Coba lihat, ada orang yang stres gara-gara istrinya mati. Saking cintanya dia sama istrinya itu, ya jadi orang gila karena anaknya mati. Saking cintanya dia kepada itu, karena dia cinta kepada hal-hal itu bukan karena Allah. Begitu dia dapat cobaan setan masuk melalui itu. Karena bagaimana dia nggak akan berpisah dengan istrinya? Istrinya kan manusia. Bagaimana dia nggak berpisah dengan anaknya ya? Yang namanya musibah kematian itu bisa datang secara sekonyong-konyong koder. Yang membuat dia tidak siap adalah karena cintanya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang cinta harta juga bukan karena Allah. Ya. Kalau orang cinta harta karena Allah, dia gunakan harta itu untuk ketaatan. Dia nggak akan merasa apa namanya berat ketika dia harus sedekahkan, dia infakkan, dia salurkan di jalan-jalan kebaikan. Dia nggak merasa keberatan. Karena dia cinta, memang cinta kepada hartanya itu, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, dia tahu itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun bisa diambil Allah dan kapanpun kita berpisah, bisa berpisah dari maka dia tidak merasa terbebani dan tidak merasa berat. Ya. Nah, demikian. Nah, tapi kalau tidak stres seperti yang menimpa saudara kita ini. Jadi depresi, stres. Akibatnya seperti efek domino. Blub, blub, Semuanya kena. Istri kena, kan begitu ya. Anak kena, kadang-kadang teman kena. Mulailah dia melakukan modus kejahatannya gali lubang tutup lubang pinjam sana pinjam sini kan gitu ya nah banyaklah kasus-kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sudah gelap mata dia kan ada seperti itu usut punya usut ternyata apa ya masalah-masalah ya seperti ini ya nggak punya kerja lagi di PHK atau gulung tikar perniagaannya kemudian mulailah beralih pekerjaan jadi penipu ulung pinjam sana ya nggak kembali dari korban lain pinjam sini masukkan ke sini gali lubang tutup lubang banyak kasus seperti itu ambil barang nggak pulang-pulang nggak nyetor-nyetor hilang minjam lari banyak itu atau kerja untuk apa untuk memanfaatkan uang bosnya atau atasannya ada itu ini udah stres ini maka perlu juga orang yang kerja sama kita, kerja sama sama kita, perlu juga diselidiki track recordnya kan begitu ya. Kenapa ini? Jangan-jangan orang stres. Demikian Ibn Ibn Mahasir Ya, kemudian dia meninggalkan tanggung jawab sebagai ayah dan sebagai suami. Nah, seperti yang saya katakan tadi ini sudah efek domino. Akhirnya istrinya juga kena, anaknya juga kena. yang menjadi apa namanya menjadi korbannya juga enggan mencari nafkah, senang menyendiri dan KDRT. Ya, aduh. Sudahlah, ya, sudah ya tinggal buat list saja. Satu, dua, tiga, empat. Saya takut ujung-ujung tanggalnya ini bunuh diri itu gitu. Sudah KDRT eh ternyata bunuh diri. Ya, ada juga Ada juga. Manifestin stres akhirnya bunuh diri. Atau gila Kemudian kakak ipar anak membawa kami ke kota ini dan mengenalkan sunnah. Namun sampai saat ini suami masih keras hatinya. Dan sudah 10 bulan ini saya menggantikannya mencari nafkah untuk keluarga. Selanjutnya curhat ini. <laughs> ya jadi intinya itu ya, dari PT Mahasiswa Muslimin ya ini memang cobaan hidup lah namanya. Begitulah hidup ya. Enggak mulus seperti jalan tol berliku-liku naik turun kadang-kadang ada lubang ya lebih-lebih lagi ada polisi tidur kan begitu ya memang begitulah hidup nggak mulus tapi cobaan itu bukan untuk kita lari darinya cobaan itu untuk dilalui karena kita hidup nggak bisa berhenti mundur ke belakang juga nggak bisa semua cobaan harus dilalui Cuma yang jadi masalahnya adalah bagaimana kita melewati dan melalui rintangan musibah dan cobaan itu. Yang penting bagi kita adalah tidak putus hubungan dengan Allah. Itu dia. Bagaimanapun beratnya musibah yang menimpa kita, jangan putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersyukur karena kunci orang yang ditolong oleh Allah itu adalah orang yang bersyukur. Kuncinya kita bisa menjadi hamba yang bersyukur. Kalau kita dapat mensyukuri nikmat Allah walaupun itu terlihat kecil dalam pandangan kita, sebenarnya tidak ada nikmat Allah yang kecil. Ya, akan tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan mau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Tapi kalau sudah luntur rasa syukur kita kepada Allah, coba lihat orang yang mulai luntur rasa syukurnya kepada Allah. Dia akan cari pelampiasan-pelampiasan lain dan ujung-ujungnya dia akan jatuh di tangan setan. Jelas, jadilah dia hamba yang kufur. Bahkan ujung-ujungnya dia tidak, tidak akan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mulailah dia longgar, lari dari ketaatan, nggak sholat, ya, ya, ya, yang halal, yang haram, yang dilarang dilibas, karena dia sudah tidak percaya lagi sebenarnya pada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dan semua nikmat Allah yang dia yang Allah berikan kepada dia dia nihilkan padahal masih banyak nikmat Allah nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Dia nihilkan. Walakin syakar syakartum la azidannakum. Walakin in kafartum apa apa ancaman Allah? Inna adabi sedih azab yang menimpa orang ini akan jauh lebih pedih lagi di dunia sebelum di akhirat. Jadi ya e, kuncinya adalah tetaplah kita mempertahankan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun beratnya ujian kehidupan yang menerpa kita. Kita nggak bisa lari dari masalah. Hidup memang penuh resiko dan kita harus siap menghadapinya. Maka kita berdoa kepada Allah agar kita tidak diberi beban di luar batas kemampuan kita. Dan kita percaya Allah tidak akan memberi beban kepada hamba-hambanya di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Rabbana la tahmil alaina is eh, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana Ya Allah, janganlah kau bebani kami dengan beban yang tidak mampu kami kami pikul. Kita percaya, kita harus yakin bahwa musibah yang Allah berikan kepada kita itu tidaklah melebihi kadar kemampuan kita untuk memikulnya. Perbaikilah hubungan kita dengan Allah dan selalulah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada jalan keluar. Pasti karena Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang beriman, apalagi salafi. Ini kan istimewa sebenarnya. Nah, kalau seorang salafi dapat ujian yang berat, lebih berat daripada yang lainnya itu sesuai dengan kadar keimanannya senang kita SMA ujiannya dikasih satu tambah satu ini pelecehannya namanya <laughs> Mana SMA kelas tiga ujiannya satu tambah satu ya enggak cocok kan ya kalau lah dikasih ujian yang berat kalkulus dan lain sebagainya itu memang sudah tingkatannya jadi eh, semakin tinggi tingkatan iman kita memang semakin berat maka Orang yang paling berat cobaannya siapa? Para nabi. Ya, nah demikian. Dan Rasul juga mengatakan inna idzamal jaza ma'idhamil bala. Bahwa pahala semakin besar pahala, maka semakin besar juga ujiannya. Ya. Semakin besar pahala, semakin besar ujiannya. Semakin berat ujian, semakin tinggi pula kedudukannya, martabatnya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita harus tetap memohon kepada Allah agar diberi kesabaran, agar diberi keteguhan dan keistiqomahan. Bahwa ujian itu tidak menyurutkan langkah kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya banyaklah harus cari nafkah, bantu suami, ngurus eh, harus banyaklah yang namanya itulah dia dia kita katakan ya lika-liku kehidupan tidak akan mulus. Sabarlah Ustaz, saya mohon penjelasan bagaimana cara menghadapi suami yang sulit diajak ke jalan sunnah. Ya memang yang pertama, jangan kita berhenti mendoakan pasangan hidup kita, suami maupun istri. Kemarin waktu di Masjid An-Nasai ini telah saya jawab sebenarnya ya. mengenai pasangan hidup yang susah diajak kepada ilmu, kepada sunnah. Ini nggak lepas dari empat keadaan. Yang pertama kita ya memilihnya sebagai pasangan hidup dalam kondisi dua-duanya dulu belum tahu sunnah. Yang kedua, kita memilihnya sebagai pasangan hidup dalam kondisi kita dua-duanya sudah mengenal sunnah. Yang ketiga, kita sudah mengenal dia belum. Yang keempat, dia sudah mengenal sunnah, ya, kita yang sudah mengenal sunnah dia belum dan yang keempat adalah kebalikannya nah kalau keadaannya yang pertama yaitu waktu kita menikah kita pilih dia menjadi istri kita menjadi suami kita dia belum mengenal sunnah kita juga belum mengenal sunnah di tengah jalan kita mengenal sunnah maka sabarlah kita di dalam mendidiknya menuntunnya mendidiknya kepada sunnah Ketahuilah bahwa kita diistimewakan oleh Allah dengan mengenal sunnah lebih dulu dan kita punya tanggung jawab terhadap orang yang kita kasihi ini yaitu suami kita, pasangan hidup kita atau istri kita. Jangan cepat-cepat memfonisnya, mengejasnya, apalagi memberikan hukuman kepadanya. Dia tak mengerti apa-apa. Dulu kayaknya dia senyum-senyum saja, baik-baik saja kepada saya, ini tiba-tiba kok berubah setelah ngaji itu, ngaji sama orang-orang itu. Jadi keras dia. nggak ada senyumnya lagi. Bentak-bentak saja, marah-marah saja. Nah, ini nggak tepat. Justru setelah kita mengenal senang pasangan kita belum, kita semakin baik. Semakin sayang, semakin lembut, ya, semakin menunjukkan bahwa kita adalah istri yang soleha, yang mengerti hak-haknya. Nah, dia pun akan berubah Ya, karena manusia itu sebenarnya manusia itu sama seperti makhluk-makhluk Allah yang lain. Kalau dilembuti dia lembut. Pernah lihat harimau? Harimau itu binatang buas, buaya di teritik. <laughs> buaya di teritik. Pernah lihat buaya yang besar itu? Berani berdiri di sampingnya. Karena ada yang dalam kandang besar itu di rawa-rawa itu Ada yang besar kali kan Pernah lihat? Gak pernah keteritik <laughs> Saya pernah ke sana, ada yang besar kali buayanya Berani berdiri di sampingnya? Tidak berani Karena dia binatang liar, binatang buas Tapi buaya itu bisa dilatih jadi jinak dia Di Medan ada namanya asam kumbang ada buaya yang sudah dilatih, ada pertunjukannya. Jadi dimasukkanlah kacang ke dalam mulut buaya itu. Nanti ada monyet ngambil gitu. Gak dimakan sama buaya itu. Ini buaya sudah dilembuti, sudah dilatih, ya. hingga dia nggak seperti buaya yang ngeri itu. Demikian juga harimau yang ganas buas. Eh jadi nurut disuruh lompat-lompat dia. Ya suruh duduk-duduk dia. Foto selfie lagi. <laughs> Gitu. Hina dia anu ya, Karena ketika dia dilembut, dilembut dia Itu binatang Saya yakin suami kita bukan binatang Ya kan? Nah, kalau kita lembuti Kalau kita tunjukkan Kita bisa jadi istri yang baik setelah kita ngaji Mudah-mudahan dia berubah tapi kalau kita sudah sebelumnya nggak seperti itu, ya sebelumnya biasalah namanya juga pasangan yang nggak kenal agama kan gitu. Setelah ngaji berubah. Berubahnya yang nggak baik pula kan itu beremut, kasar kan gitu ya. Karena merasa sudah beda dengan suaminya. Padahal dulu waktu nikah ya sama-sama belum sunnahnya. Nggak ada istimewa kita dari dia dan dia dari kita. Kecuali waktu menikah dua-duanya sudah sunnah, kemudian dia memula. Nah ini memang perlu ketegasan karena kita merasa tertipu kan begitu. Dulu kita pilih dia karena dia adalah ikhwan, ngaji, soleh, udah sudah kawin, berulang, ya berubah, nggak mau ngaji, benci sunnah, ngajak pula kepada bid'ah, ini perlu digugat ini. Ya, nah demikian yang mengikuti maksud. Jadi perlu kesabaran untuk mengajak suami kepada sunnah, mendakwahinya kepada sunnah. Ikhwan fillah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang mudah-mudahan suami bisa berobat. Jadi jangan lupa berdoa. Kemudian satu kenyataan yang mesti kita sadari adalah bahwa hidayah itu bukan di tangan kita. Hidayah di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma berikhtiar. Kita cuma berusaha. Keputusan akhir ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah suami kita itu di akhir ceritanya dapat hidayah atau tidak? Itu adalah keputusan Allah. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala selain kita berikhtiar. Nah, demikian. Nabi tidak dapat memberikan hidayah kepada paman beliau yaitu Abu Talib. Padahal Nabi sangat menginginkan Islamnya Abu Talib karena pamannya ini sudah menolong Nabi bahkan membenarkan dakwah Nabi, mengakui kebenaran ajaran Nabi. Tinggal satu saja dia itu mengucapkan kalimat syahadat. Tapi ternyata memang hidayah bukan di tangan Nabi. Itu Nabi. Apalagi kita yang bukan Nabi. Dan sekarang suami sudah mulai berubah Tapi hati ini masih sakit Kadang-kadang untuk meluapkan kemarahan Saya sering mengungkit-ungkit kesalahan suami Dan berkata kata tidak baik Dengan begitu sepertiga sepertinya hari, hari apa sepertinya hati senang karena suami tersakiti ini dendam lagi. ya maafkanlah. Ya. Wal ya yahu ya yasahu. Makanya nah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyertakan al Afu itu dengan as Ya artinya kalau ketika kita memaafkan kita terima konsekuensinya. Ya itu apa? Jangan menghalangi kita untuk berbuat baik kepadanya. Tetap berbuat baik. Ada orang yang memaafkan tapi tidak merelakan. Maaf maaf ya, tapi nggak mau ketemu lagi, nggak mau bicara lagi. Ya sudahlah, relakan as Nah itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada yang lebih sakit hatinya seperti sakitnya hati Abu Bakar As-Siddiq ketika orang yang selama ini dinafkahinya berbalik gagal menyerang putri beliau putri beliau ini bukan sembarang sembarang orang Putri beliau ini adalah istri Nabi. Karena itu beliau mendapatkan status sebagai mertua Nabi. Ada seorang yang beliau bantu lalu ikut memfitnah Aisyah, putri beliau. Bayangkan ini. Kalau kita ini udah no mercy, tidak ada ampun bagimu, kan begitu. Nah, Abu Bakar bersumpah untuk tidak lagi menafkahi kerabatnya ini, mistok. Putus sudah. Maka ketika turun ayat ini wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah kamu memaafkan dan merelakan. Ya. Jadi ketika kita memberi maaf, ya relakanlah. Jangan ada sangkutannya lagi. Namanya juga sudah memaafkan, long relakan. Maka ketika turun ayat ini Abu Bakar mengatakan bala ya Rabb, tentu saja ya Rabb, aku sangat menginginkan ampunan darimu. Maka Abu Bakar pun memaafkan Misbah dan mengembalikan nafkah yang dulu dia berikan kepada Misbah. Yaitu beliau menafkahi kembali Misbah. Melupakan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Misbah. Walaupun itu menyakitkan hati. Nah ini namanya al-afu was-safu. Demikian yang penting Nah ini kalau kalau uh, suami, istri, anak sudah menunjukkan tren yang baik, dia sudah mulai berubah ke arah yang baik. Jangan ditarik ke belakang lagi. Jangan diganggu lagi. Teruskan tren positif ini. Itulah yang namanya tarbiyah. Mendidik itu itu dia. Ya, nah demikian. Jadi apalagi ya me, e, memancing-mancingnya untuk jatuh ke dalam kesalahan yang lalu ya, seperti berkata yang tidak baik nah ini memang sebenarnya masalahnya ada pada kita ini bukan ada pada suami ya, <laughs> gitu nah, Allah Allah dan perasaan senang dengan menganiaya orang lain, menyakiti orang lain ini penyakit jiwa itu saya khawatirnya. <laughs> ada orang yang seperti itu. <laughs> Jangan itu kalau ada perasaan seperti itu perasaan senang ya ketika kita menganiaya orang lain itu penyakit jiwa itu. Ya, itu bahaya itu. Kami punya usaha dagang toko kecil, ya kecil-kecil punya sendiri nggak apa-apa. Suami anak agak sedikit pemalu, jadi semua urusan toko anak yang tangannya. Suami cuma bantu menjaga toko. Ini siapa yang membantu, siapa yang dibantu ini? Kadang kalau di rumah saya sangat lelah. Suami saya sangat mengerti keadaan. Ini apa? Kalau di rumah anak sangat lelah, suami anak sangat mengerti keadaan anak, jadi kadang kerjaan rumah dikerjakan sama suami anak. Apa anak berdosa karena membiarkan suami anak mengerjakannya? Ya ini namanya tolong menolong lah namanya ya. Ta'awun alal birri wa taqwa. Saling tolong menolong. Suami membantu istri, istri membantu suami. Wajar demikian yang berpikir Ma'asyur muslimin Asal tidak melanggar norma-norma dan kaedah-kaedah di dalam rumah tangga Artinya apa? Iya Tugas asal seorang istri adalah mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Kalau dia mau bantu suaminya dan suaminya mengizinkan, silahkan. Asalkan tidak melanggar norma-norma syariat. Demikian juga, kewajiban asal seorang suami adalah mencari nafkah. Ya, kalau dia ingin bantu istri silakan bantu. Ya, tapi kewajiban asalnya adalah mencari nafkah. Wallahu a'lam bishawab. Saling menutupi kekurangan itu baik di dalam ya kita katakan hubungan suami istri. Ya memang sebagian orang ada yang pemalu, nggak bisa bicara dengan orang lain, suami istrinya yang bisa bicara kan begitu ya. Ya, tidak dapat uh, apa namanya memanage ya harta dengan baik dibantu oleh istrinya itu boleh wajar karena manusia itu tidak sempurna ada kekurangan di sana sini ya hendaknya pasangan hidup itu melengkapi kekurangan ya pasangannya ya seorang suami melengkapi kekurangan istri seorang istri melengkapi kekurangan suami misalnya istri tidak pandai masak suami agak pandai ya ajari ini jangan marah-marah aja ya, datang mencela masakan. Ya. Wah ini gak enak, itu gak enak, harusnya begini begitu. Sementara istri gak diajari, gak melengkapi kekurangannya itu. Istri pun jadi minder, akhirnya dia beli keluar, diakui masakan sendiri <laughs> gitu. Bagaimana menggugah suami untuk menuntut ilmu agama lebih baik lagi. Bukan hanya teori saja tapi diamalkan dalam hidup saya. Sepertinya pertanyaan ini intinya adalah pada bagian akhirnya. Yaitu masalah pengamalan ilmu. Nah ini perlu saling dukung mendukung, ingat mengingatkan di dalam rumah tangga. Ya, perlu ingat mengingatkan tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr seperti yang digambarkan oleh Nabi Ya, rahimallahu ra'an. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang bangun pada malam hari Lalu dia mengerjakan sholat Lalu dia bangunkan suaminya istrinya Pasangannya untuk sholat Kalau tidak dia percikan air pada wajah Demikian juga sebaliknya Semoga Allah merahmati seorang wanita Yang bangun pada malam hari Lalu dia mengerjakan sholat Lalu dia bangunkan suaminya untuk sholat Kalau tidak mau dipercikkan wajah pada air pada Air pada wajahnya itu saling kerjasama, bantu bantu bahu bahu dukung mendukung di dalam kebaikan, saling ingat mengingatkan. Itulah makna bahwa seorang hamba itu akan mendapatkan separuh dari agamanya dengan menikah. Ada pendamping hidupnya yang tahu luar dalamnya, yang tahu di mana kelemahan-kelemahannya, karena orang itu biasanya lebih peka, lebih tahu kelebihannya daripada kekurangannya. Maka kalau kita ingin tahu akhlak kita tanya kepada istri kita. Tahu dia. Kebuka semua matinya kan gitu. Ya kalau ditanya kepada teman-temannya kan yang nampak kan baik-baik saja, ya kan? Ya, gimana di balik kan nggak tahu kita. Di balik pintu atau lagi di balik papan. <laughs> Nggak tahu kita. Yang tahu itu kan pasangan hidupnya. Maka ada orang yang bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Nabi. Apa jawab Nabi? Akhlak Nabi Quran. Karena Aisyah melihat langsung, dia beliau tahu luar dalam. Bagaimana Nabi di luar dan bagaimana Nabi di dalam. Lebih-lebih lagi yang di dalam, yang mana orang tidak tahu. Nah kalau kita mau tahu sejujurnya bagaimana akhlak kita, coba pulang tanyakan kepada istri. Tapi jangan diancam ya. Tanyakan sejujurnya abang ini bagaimana? nah, <laughs> oh, iya. jujur saja, akan keluar itu. Abang itu begini, begini keluar lah. Satu, dua, tiga, empat, lima. A, B, C, D, E, sampai Z. Nah, demikian juga istri kalau mau tahu bagaimana dirinya sesungguhnya, sifatnya sesungguhnya, tanya kepada suami. Tahu suami. Ya. Maka keluarlah. Kamu ini sebenarnya cerewet, padahal tidak merasa cerewet, <laughs> gitu ya. Tapi orang lain akan melihat. Orang itu bau, dia nggak mencium baunya sendiri. Orang lain yang di sampingnya ke bawah. Itu kalau bau, kalau wangi semuanya mencium. Dia maupun orang yang ada. Tapi kalau bau, dia nggak merasa bau. Yang orang lain yang kebauan. Nah demikian yang ini. Itu kalau bau. Ya kalau yang baik-baik orang itu tahu dia dirinya lebih aja wah saya ini bau lagi. Tapi kalau kurang, nah, demikian. Allah Taala bersama. Ada hadis Rasulullah yang artinya aku merawat kalian dari kil wal qal menyebar gosip. Kasratus soal banyak bertanya. Ya, kasratus soal ini bisa juga diartikan suka meminta ya. Dan itu atur mal membuang-buang harta. Ya hadisnya sahih. Pertanyaan, apa maksud dengan banyak bertanya dalam hadis tersebut. Ya tadi sudah kita sebutkan kasaratus su'al ada dua pengertian, ada dua makna. Yang pertama banyak bertanya, yang kedua banyak meminta. Ustaz kan Allah memerintahkan kita untuk meminta. Allah memboleh apa? Memboleh membolehkan kita meminta dan menyuruh kita untuk bertanya. Boleh meminta, boleh. Minta tolong kan, kan boleh. Minta pinjam duit kan boleh. Utang kan boleh. Tapi harus bayar ya. Bertanya disuruh apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala fasalu ahla dzikri kuntum la Tanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Lalu di sini kok dilarang banyak bertanya? Pembizara bertanya. Di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala melarang bertanya. La tas'alu an asya. Jangan kamu banyak bertanya tentang masalah-masalah untuk dalam tasuk. Jika diberikan jawabannya kepada kamu, kamu akan susah. Jadi masuk dilarang banyak bertanya bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat. Misalnya bertanya untuk mengetes yang ditanya, ini kan tidak bermanfaat, ini kurang kerja ini. atau bertanya pertanyaan-pertanyaan yang nggak ada jawabannya. Pada satu ketika Imam ash syafii duduk-duduk di dalam masjid bersama murid-muridnya. Tiba-tiba masuk orang Arab Badui, orang Arab, datanya Arab Gunung ini. Duduk dengan pakaian bak seorang penuntut ilmu kan begitu ya. Kadang-kadang penampilan itu menipu dia. Ya, nggak sesuai dengan apa isi Pakaiannya luar biasa dibuat sorbanan gitu ya. Imam Imam Syafi'i pun menghormati orang ini dan mengira orang ini penuntut ilmu, orang terpelajar. Maka Imam Syafi'i pun memperbaiki cara dulunya. Kalau tadi beliau menyadari nah, sekarang beliau pun karena ini menghadapi penuntut ilmu duduk dengan baik. Lalu orang itu berkata kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam, bilakah orang yang berpuasa itu berbuka. Maka Imam Syafi'i menjawab, iya. Kalau matahari sudah terbenam, maka berbukalah orang yang berpuasa. Idza gharabatis syams waqad aftara sha'im. Jika matahari telah terbenam, maka berbukalah orang yang berpuasa. Lalu orang ini melanjutkan pertanyaannya, Wahai Imam, bagaimana kalau matahari nggak terbenam terbenam? Imam Syafi'i nggak menjawabnya. Imam Syafi'i mengatakan memang sudah sepantasnya bagi alimah imam Syafi'i untuk meluruskan kakinya kembali. <laughs> ini rupanya orang nggak genah ini. Ekonomi <laughs> Nah seperti itu jadi ya kita itu dapat mengetahui kadar keilmuan seseorang itu dari pertanyaannya. Tapi antum jangan takut bertanya. Namun ya kadar keilmuan seseorang itu dapat dilihat dari pertanyaannya. Sejauh mana faedah yang dapat dihasilkan dari pertanyaannya? Ada orang itu bertanya nggak ada faedahnya. Atau bertanya tentang perkara-perkara yang jahlun layadur. Al-ilmu bihi la yanfa. Al-jahlu bihi la yadur. Al-ilmu bihi la yanfa. Tidak tahu tentangnya tidak memudaratkan, tidak merugikan dan tahu tentangnya mengilmui juga tidak bermanfaat. Nah demikian. Jadi itulah yang dilarang. Itu bertanya, banyak bertanya tentang perkara-perkara yang tidak penting, tidak perlu. Wallahu a'lam. Bagaimana solusinya menegur suami agar tidak tersinggung dalam hal mengatur dan mendidik anak yang terlalu berlebihan. Misalnya apa saja permintaan anak selalu dituruti. Ikhwanifidin yang dewasa di sini anak-anak atau orang tuanya. Orang tua yang selalu menuruti permintaan anaknya ini orang tua yang kanak-kanakan. Mungkin anaknya lebih dewasa daripada dirinya. Enggak semua permintaan anak itu bermaslahat bagi si anak. Yang namanya sayang anak itu bukan seperti ini. Kalau kita mencintai anak itu bukan karena Allah, jadinya memang seperti ini. Apa yang dia minta dituruti, minta handphone pak dibelikan. Akhirnya apa? Bisa misi pulsa. Awalnya cuma itu. Lama kelamaan dia gunakan itu sebagai media untuk maksiat. Orang tua nggak bisa mengendalikannya lagi. Mau diambil lagi handphone itu dari tangannya, merajuk dia, mengancam dia, minggat dari rumah, pening orang tuanya. Gara-gara menuruti permintaan anak. Jadi saya tanya yang dewasa di sini orang tuanya atau anaknya? Ya tentunya kita sebagai orang tua mengerti apa yang menjadi kemaslahatan anak. Tidak semua permintaan anak itu harus dituruti. Namun tolaklah dengan cara yang baik. Bagaimana? Alihkan kepada hal-hal yang bermanfaat. Kalau dia minta beli handphone, arahkan kepada yang lebih bermanfaat. Atau sesuatu yang bisa kita apa namanya kendalikan misalnya ada yang berikan komputer besar saja ya berikan komputer besar besar begitu ya isi dengan hal-hal yang bermanfaat karena lebih mudah mengontrolnya daripada mengontrol dia menggunakan handphone terus terang Berapa banyak orang tua yang terkejut melihat isi pun anaknya, wah, <laughs> oh, dia pun terkejut-kejut gitu ya. Nah, karena itu tadi dia cinta kepada anaknya bukan karena Allah mungkin, tapi karena hawa nafsu, karena ya syahwat tadi. Tapi kalau dia cinta kepada anaknya ini karena Allah, diarahkan kepada ketaatan. Nah demikian. Dan suami eh, istri ketika menegur suami, ya tentunya ya yang namanya bawahan kepada atasan hendaknya menghindari kata-kata pemandu atau perintah kalau kita menyuruh atasan kita bagaimana kalimat yang kita gunakan saya tanya dulu Anda kan karyawan kan. Ya. kadang-kadang perlu menyuruh bos bagaimana caranya Hah? Puji-puji dulu <laughs> Ya, tentunya bukan dengan kata perintah amr, tapi dengan berita. Misalnya begini, bos sudah jam 2 ini. <laughs> Maksudnya pergi, jangan kita, bos keluar bos. Minggat dana pergi. <laughs> Enggak lah, ini ngusir namanya. Padahal maksudnya sama. Tapi kita menyuruhnya dengan berita. Itu nyuruh juga ya, gitu ya. Bos, Udah jam 9 malam bos <laughs> Maksudnya pulang kan begitu Udah malam Jangan ya kita suruh dia Bos pulang bos Udah malam nih bos eh, <laughs> Malam lagi ya kan begitu Si bos ini pun bagaimana Nah itu Dari bawahan kepada atas Beda Nah kita sebagai istri kan wazir Suami itu presidennya Gak mungkin Menteri, wazir menyuruh presiden tapi memberikan suatu informasi suatu kabar yang maksudnya itu adalah apa? Yang maksudnya itu intinya itu sebenarnya perintah. Nah itu cara yang tepat untuk menegur pemimpin, untuk menyuruh pemimpin. Demikian ya Fiddin Ma'asyiral Muslim. Masalah tersinggung nggak tersinggung ini. Memang kita tidak bisa mengendalikan hati manusia Kadang-kadang kita sudah selembut apapun Dia tetap tersinggung Kenapa? Karena dia memang orangnya sangat peka Perasa, apa namanya kita sebutkan Sensitif Nah kalau tipe suami kita seperti itu Bagaimanapun lembutnya kita Menyuruhnya, menegurnya Dia pasti tersinggung Nah ada orang itu yang cuek dia Bahkan ada yang cuek-cuek kan begitu ya, ditegur ya malah dia santai aja gitu Ada tipe laki-laki suami seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan kedua bagaimana mengingat suami agar selalu ingat pada ibunya, gimana caranya agar suami tidak tersinggung <laughs> lagi kan gitu. Ini mungkin suaminya sensitif ini. Ya, kalau seperti itu Ikhwan fillah muslimin, ya eh, kalau kita sudah melakukannya dengan cara yang lembut, bahkan yang paling lembut dia masih tetap tersinggung memang hati manusia bukan di tangan manusia itu sendiri hati manusia di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala ya mohonlah kepada Allah mudah-mudahan lunak luluh lembutlah hati suami kita itu yang mudah tersinggung itu nah demikian yang penting Tentunya seorang istri lebih tahu bagaimana sifat-sifat suaminya. Bagaimana cara melatih anak laki-laki sebagai pemimpin? Yaitu melatihnya dengan memberinya tanggung jawab, tugas, kepercayaan. Yang ringan-ringan dulu, jangan yang berat-berat, karena yang berat nanti resikonya juga besar. Mulai dari yang ringan-ringan, pekerjaan-pekerjaan di rumah, ya, Misalnya eh, apa namanya eh, mematikan lampu itu tanggung jawabnya misalnya listrik jangan ada yang apa. Coba latih dari situ. Ya, lihat perkembangannya hari ini dia lakukan, besok bagaimana, besoknya lagi bagaimana. Bisakah dia memikul tanggung jawab itu? Mulai dari hal-hal yang ringan. Karena kemarin juga kita bicara tentang ibadah kan begitu ya. Mulai dari yang ringan. Kalau kita mulai ibadah itu dari yang berat, akan jadi momok bagi kita dan kita akan berusaha untuk lari darinya dan melepaskan diri darinya itu kalau kita sudah anggap berat jadi beban tapi kalau kita senang mengerjakannya mudah kita akan cinta kita akan suka dan kita merasa kehilangan kalau tidak melakukannya karena ringan kita tidak terbebani tapi kalau sudah berat kita pikul beban yang berat. Apa yang ada di dalam otak kita? Disuruh kita pikul batu. Ini kerjaan. Jadi kuli langsung dikasih batu yang besar. 20 kilo. Bengkok ini bahu. Besok-besok nggak mau kerja <laughs> lagi gitu. Eh, ini nggak betul. Tapi kalau bawa satu batu bata gitu ya atau ringan, kita akan senang dengan kerjaan itu. Ya, Otak manusia itu didesain seperti itu memang. Maka Nabi mengatakan ahabul amali ilallahi adwamu harwain wa in qalla. Qallanya di situ. Mulai dari yang qalil, yang kecil, yang mudah, yang ringan. Jangan mulai dari yang berat. Itu kuncinya. Apapun dia. Antum berolahraga mulai dari yang berat, besok antum tinggalkan gitu. Ya. Baru main sepeda, langsung naik gunung tanjakan 30 derajat 45 derajat ya besok tobat <laughs> ya kan besok tobat baru belajar berenang langsung main ke laut sana ombaknya besar menggap-menggap kelelep-kelelep minum air asin besok tobat dia berenang lagi dia karena dimulai dari yang yang berat coba dari yang ringan kita akan senang fun dan kita akan merasa nyaman. Bahkan akan kita cari itu. Lama-lama mulai meningkat, meningkat. Nah seperti itu. Nah itu cara kita melatih anak laki-laki untuk memikul tanggung jawab, melatih kepemimpinan, dasar-dasar kepemimpinan. Ya. Dan uh, yang pertama harus kita kepadanya adalah tanggung jawab. Coba anak-anak ditinggal sekali-kali bagaimana? Apakah dia bisa melaksanakan, bisa mengurus rumah gitu ya? Atau dia nggak mampu untuk itu? Jadi itu bisa kita latih. Nggak, nggak mungkin itu tanpa latihan. Istri saya selalu minta dipijat menjelang tidur Kena capek Salahkah anak atau zalimkah anak jika kadang menolaknya karena saya juga lelah. <laughs> Kalau profesi tukang pijat ya silakanlah, namanya juga tukang pijat <laughs> gitu. Nah ini kan di luar di luar kontrak kerja ini. <laughs> ya kalau mau pijat pijat lah kan gitu ya. Atau belikan alat pijat kalau kita nggak mau pijat. Eh, gitu. Ada itu apa namanya eh, dokter Hammer, tahu dokter Hammer? alat pijat pakai listrik itu kudu kudu kudu kudu nah, kasihkan itu <laughs> pijat sendiri ini masalah-masalah ini mau ditanyakan tapi nggak apa-apa bagus mungkin belum tahu ada dokter hammer gitu ya. alat pijat dari listrik itu enak juga itu ya karena kalau bisa pijat tiap, tiap hari bego juga tangan itu <laughs> gitu ya nggak sanggup juga apalagi bukan tukang pijat profesional kan begitu ya lain itu kalau memang profesinya tukang pijat pijat orang 10 orang satu hari nggak apa-apa tapi kalau kita bukan tukang pijat pijat satu orang itu udah pegel tangan Allah <laughs> Allah Bismillah istri anak bekerja anak suruh berhenti tapi dia tidak mau dengan alasan penghasilan anak di bawah pendapatan dia bisa dibilang istri saya takut hidup sederhana dengan penghasilan pas-pasan. Ini masalah iman sebenarnya. Ya. Mantar taraka syai'an billah awadahu Allah minahu wa khairun Mayat May yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada sebagian pertanyaan, sebenarnya dia sudah tahu jawabannya. Sudah tahu jawabannya, tapi dia belum bisa melaksanakan konsekuensi dari jawaban itu. Dia tahu itu. Jadi masalahnya adalah masalah iman. Maka perkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah ini diselesaikan. Selesai berarti bekerja. Rezeki datang dari Allah kalau misalnya kita kerja di tempat yang tidak halal, Misalnya kerja di bank, riba tiap hari kita dapat dari situ penghasilan kan begitu ya. Ini kadang sudah tahu jawabannya. Ustaz saya masih kerja. Ya. Bagaimana? Bagaimana itu sudah tahu ujungnya. Tapi yang perlu di sini sebenarnya adalah apa? Menguatkan iman, kepercayaan kepada Allah. Mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Percayalah. Nah, itu kuncinya sebenarnya. Kadang-kadang kurang yakin. Nanti kalau berhenti bekerja, makan dari mana ya? Kalah sama burung. Demikian Yang namanya bahagia itu kan relatif. Belum tentu dengan penghasilan kita yang besar seperti sekarang ini, kita lebih bahagia daripada penghasilan yang lebih rendah dari itu. Karena belum tahu aja bagaimana bahagianya jadi orang miskin. <laughs> ya kan? Bahagianya mencari sesuatu yang betul-betul diperlukan. Orang yang hidupnya itu dapat hari ini habis hari ini. Bagaimana manisnya bahagianya tawakal. Bahagianya dapat uang yang memang itu perlu dan sangat diperlukan, enggak lebih. Bahagia kali itu. Kalau orang yang sudah lebih-lebih hidupnya dapat duit gak bahagia dia, padahal dapat duit. Gak bahagia. Temenang, temenung gitu ya, padahal dapat duit itu. Hingga akhirnya cari pelampiasan tak apa-apa. Coba bandingkan dengan orang miskin, dia dapat duit. Ya memang sangat diperlukannya untuk makannya hari itu. Dapat duit dia senang kali, subhanallah, syukur-syukur dia kan begitu ya. Bahagia kali suasana hatinya melebihi orang kaya yang berjibun duitnya nggak bisa dihitung lagi. Dapat duit banyak pun nggak bahagia. Nah kadang-kadang kita belum tahu. Boleh jadi ketika kita hidup pas-pasan kita lebih bahagia. Demikian pada Fiddin Mengasyarullah. Maka kemarin saya tanya juga <laughs> Pilih mana jadi orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur? Maka apa? Jawabannya adalah orang kaya yang bersyukur. Iya. Memang ketahuan, ketahuan apa namanya aslinya. <laughs> sebenarnya, sebenarnya berat itu jadi orang kaya yang bersyukur, nggak mudah, susah. Banyak kali cobaan dengan kekayaan ini. Kemarin kita ceritakan tentang tiga orang yang diuji dengan musibah dan mereka berhasil semuanya. 100% lulus. Nah, ketika diuji dengan kekayaan, hanya satu orang yang lulus, dua orang gagal. Jadi kalau diprosentasekan, ya, 30% yang bersyukur, 60% yang kufur kufur nikmat. Nah itulah dia perbandingan. Sedikit orang-orang kaya yang mau bersyukur dapat dihitung dengan jari. Karena kalau semua orang kaya bersyukur selesai urusannya, nggak ada orang miskin yang melarat kan gitu. Iya kan? Ya dari zakat sajalah, belum lagi dari yang lainnya. Udah selesai urusan kemiskinan di Indonesia ini. Tapi memang begitu prosentasenya. Nah, itu membuktikan bahwa memang susah jadi orang kaya yang bersyukur. Memikul amanah kekayaan itu, harta itu berat. Afanifidin ma'asyiral muslimin. Karena godaannya besar. Manusia itu punya sifat tamak. Dapat sedikit mau banyak. Dapat banyak mau lebih banyak lagi. Enggak akan selesai ketamakannya itu kecuali mati. Mati selesai urusannya. Nah itulah dia Bani Adam Akhwanifiddin ma'asyarakat Waktu masih miskin, belum punya apa-apa, belum punya duit. Iya, memang dia ceritanya Kalau aku seperti si bulan, aku akan bersedekah, infak, wakaf. Begitu duit ada di kantongnya, lain lagi ceritanya. Mulailah dia berpikir yang lain-lain pula. Wah, ini duit kalau diputar-putar bisa banyak ini belum punya 10 ribu baru sekali ini dapat 10 ribu dia pikir kalau diinfakkan 1000 terlalu sedikit 1000 diputar-putar dulu jadi satu juta dari 10 ribu jadi satu juta begitu dapat duit satu juta berpikir lagi dia ini kalau diinfakkan 100 ribu gak ada gak ada gak ada faedahnya sedikit kali 100 ribu ini satu juta bisa diputar-putar lagi ini Jadi seratus juta Jadi seratus juta Diputar-putar jadi seratus juta Dapat seratus juta juga seperti itu Akhirnya infaknya tinggal cerita Rakusnya malah ber bertambah Itu manusia Ya saya jamin lah Kalau uang sudah ada di kantong Pasti pikiran macam-macam Iya kan? Ngaku aja Mau jadi orang kaya yang bersyukur Susah itu Maka Ivan Ifidin uh, Sangat indah gambaran di masa Nabi Bagaimana hubungan antara orang kaya dan orang miskin Orang kaya Tidaklah membanggakan kekayaannya Membantu orang miskin Bersodapah Mereka bantu orang miskin ahlu sufah Orang miskin Tidaklah iri dengan orang kaya mereka berusaha untuk menyaingi orang kaya dengan amal mereka. Maka satu ketika orang-orang miskin ini melapor kepada Nabi ya Rasulullah, "Zahaba ahlud dusuri bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya sudah memborong pahala. Mereka kami mereka salat sebagaimana kami salat. Ya. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Tapi mereka bersedekah, kami nggak bisa sedekah. Mereka bantu kami, mereka sedekah, kami tidak bisa sedekah. Ya. Maka Nabi menunjukkan kepada mereka satu amal yang dapat menyaingi amal orang kaya itu. Yaitu apa? Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali selesai salat. Maka inilah yang diamalkan oleh orang-orang miskin itu. Mereka pun mengamalkan. Rupanya orang kaya ini nggak mau kalah sama orang miskin. Mereka intip amalan orang miskin ini. Akhirnya mereka tiru juga, mereka ikuti juga, mereka juga berzikir, ikut berzikir. Melapor lagi orang-orang kaya, orang-orang miskin. Ya Rasulullah, mereka juga mengikuti apa yang kami, kami lakukan. Bagaimana ini? Maka Nabi mengatakan dzalika fadlullah yu'tihi mayasa. Itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ini gambaran orang kaya di masa Nabi. Jadi orang kaya seperti Nabi, jadi orang kaya seperti Abu Bakar, jadi orang kaya seperti Umar. Mereka itu orang-orang kaya tapi siapkah kita jadi jadi orang kaya cuma sebentar? Gak lama-lama. Jadi kaya tapi sebentar. Nabi sering jadi orang kaya, sering. Tapi cuma sebentar. Dapat kekayaan habis dibagi-bagi. Sedekah sana, sedekah sini habis. Yang tersisa untuk kebutuhan beliau sehari-hari. Selesai. Abu Bakar pernah menginfakkan seluruh hartanya Habis hartanya, cari lagi. Umar separuh hartanya, separuh habis, cari lagi. Kaya lagi, infakkan lagi. Ah itu mereka. Ah kalau kita cari dapat, tabung, simpan. Putar sana, putar sini. Dapat lagi. Simpan lagi, putar lagi. Nah itu gak habis-habisnya. Nah itu kita siap seperti Nabi, jadi orang kaya yang bersyukur seperti Nabi, seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman dan yang lain-lain. Itu orang kaya yang bersyukur. Kalau kayak kita gini ya belum mampu lah seperti itu ya. <laughs> Jadi memang ya muka-muka kita di sini, muka-muka orang miskin. Cocoknya jadi orang miskin yang bersabar. <laughs> ya kan? Lebih cepat masuk surganya, Pak. Dalam mencari calon istri, manakah yang lebih baik? Wanita yang sudah dikenal tapi belum mengenal sunnah, akhlaknya baik, rajin sholat, cerdas, sepertinya menurut. Sepertinya ini agak tanda tanya ini. <laughs> ya, sepertinya ini agak tanda tanya ini. Betul nggak? Jangan-jangan ini cuma kata hati saja. Mencari yang belum kenal, tapi yang baik agamanya sudah mengenal sunnah, tapi akhlaknya belum tahu baik atau tidaknya. Ya tanyalah, selidiki. Mana yang paling baik? Mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah yang dikatakan Nabi. Apa kata Nabi? Fafar bidatiddin. Pilih yang bagus agamanya. Wa illa taribat yadak. Kalau tidak, kamu akan gigit jari. Jadi jangan spekulan lah, Spekulasi, pilihlah yang gak baik, mudah-mudahan jadi baik. Ternyata gak baik-baik kan gitu ya, dia yang pusing kepala. Tahan kan? Ya, maka kalau kondisinya ketika kita menikah, kita soleh, dia gak soleha, ya, kita sudah berada di atas manhat yang benar, dia masih menyimpang, lalu kita pilih juga, ya, lalu terjadi macam-macam di tengah jalan, maka jangan mengeluh rasakan, tahankan akibatnya. Karena kita telah menyalahi aturan Nabi di dalam mencari istri, di dalam mencari pasangan hidup. Itu hukuman. Maka jangan menyalahi perintah Nabi di dalam mencari istri, yaitu apa? Pilih yang bagus agamanya. Yang paling bagus agamanya. Bahkan Imam Ahmad ketika ditawari dua wanita yang sama-sama bagus agamanya, sama-sama bagus agamanya ini. Sama-sama salafi. Sama-sama ahlu sunnah. Sama-sama akhwat ngaji. Misalnya ini. Imam Ahmad memilih yang paling unggul dari keduanya. Dia tanya beliau tanya kepada ibunya, mana yang lebih pintar? Ternyata yang lebih pintar yang yang lebih jelek. Ya. Maka Imam Ahmad mengatakan nikahkan aku dengan dia. Karena Imam Ahmad ingin mencari bibit unggul keturunan yang bisa diandalkan, calon ibu yang bisa diandalkan, bukan yang abal-abal. Bikin susah di tengah jalan itu. Kalau beli baterai yang abal-abal <laughs> gitu ya. Pilih GS Astra <laughs> gitu. Jangan yang abal-abal. Imam Ahmad pilih yang bisa diandalkan. Itu kalau bagus sama-sama bagus agamanya ya. Pilih yang berkualitas. Pilihan ada di tangan kita. Imam Ahmad tidak melihat fisik. Walaupun perlu, tapi bukan segalanya. Saya katakan, memang kecantikan fisik itu perlu, tapi bukan segalanya. Jangan seperti orang yang jelek cari istri yang cantik. Dia jelek tapi pandai. Cari istri nggak apa-apalah apa namanya bodoh, idiot, tapi cantik. Supaya nanti anaknya sepintar bapaknya, secantik ibunya. Iya kalau kalau kalau dunia kita yang ngatur bisa lah, <laughs> ya kan? Itu kalau dunia kita yang ngatur. Dunia bukan kita yang ngatur. Allah Subhanahu Wa Taala ternyata yang lain apa? Sejelek bapaknya, sebodoh ibunya. Ah kiamat dia, <laughs> pening dia kan gitu. Barulah dia aduh kok kayak gini yang lahir katanya. Maka Imam Ahmad juga paham ilmu genetika bahwa buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maka beliau pilih yang berkualitas. Ya selain bagus agamanya bisa diandalkan cespleng otaknya. Maka beliau berharap dari wanita ini lahir ulama-ulama penerus beliau. Ya. Anak-anak yang bisa diandalkan, ibu yang bisa diandalkan untuk mengasuh anak-anaknya. Nah itu, maka ketika menikah kita juga harus punya visi dan misi. Jangan tanpa visi dan misi. Iya kan? Seperti Jabir. Jabir ketika menikah dia pilih janda. Maka Nabi datang kepadanya dan berkata, "Ya Jabir, ala bikran. Kenapa tidak pilih yang gadis? Tulah ibuka walat wa tulah ibuha." Kamu dapat bermain-main dengannya dan dia dapat bermain-main denganmu. Kenapa enggak pilih gadis? Kan gadis lebih enak. Lebih mantap kan gitu ya? Lebih kencang dan lain-lain, lebih-lebih lain. Maka Jabir mengemukakan alasannya, visi dan misinya menikah. Ya Rasulullah, orang tua saya meninggal, lalu ia meninggalkan orang tua saya wafat, meninggalkan anak-anak yaitu saudara-saudara saya, nggak ada yang mengasuhnya. Saya pilih wanita ini dengan harapan dia dapat mengasuhnya karena ya namanya juga janda tentu lebih lebih profesional, lebih pengalaman kan begitu ya mengurus anak-anak ini. Ini namanya menikah dengan visi dan misi. Jadi bukan menuruti hawa nafsu saja kan begitu. Ujung-ujungnya nyesel kan begitu. Dan Nabi membenarkan apa yang dilakukan oleh Bilal, Afan, Jabir. Nabi membenarkan apa yang dilakukan oleh Jabir dan Nabi tidak mengoreksinya. Nabi tidak menyalahkannya ketika ia memilih janda. Setelah mendengarkan alasan Jabir memilih janda tersebut. Ini yang namanya visi dan misi di dalam menikah, bukan serabutan aja nggak ada visi dan misi. Udah di tengah jalan baru bingung. Aku nikah ini untuk apa ya? Kenapa aku pilih dia ya? Bingung di tengah jalan baru bingung ya. Baru nyesal pakai gini lah istriku ini katanya. Karena waktu menikah dia nggak punya visi dan misi sama sekali. nol putul kan begitu. Kosong. Nah itulah dia bedanya berilmu dengan nggak berilmu kan begitu. Itu bedanya Imam Ahmad dengan kita. Kalau kita jadi Imam Ahmad ketika itu pasti kita pilih yang cantik nggak pikir panjang lagi kan gitu ya. Ada dua orang kakak adik yang adiknya cantik 9,9 poinnya, kakaknya jelek 5 ke bawah. Ah kalau kita sudah pastilah seperti tadi jadi orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar. Bisa ditebak jawabannya. Karena memang ya ya levelnya seperti kita ini. Ya pasti kita pilih adiknya yang cantik kan gitu ya. Nah, hati kan gampang itu bisa dididik. <laughs> Ya itu eh, gak realistis kadang-kadang menyalahi apa nah, kaidah juga. Kenapa? Karena mendidik manusia itu berat. Apalagi sudah ada faktor genetikanya itu memang IQ-nya jongkok. Susah berdirinya ya Pak Kalau udah IQ jongkok susah berdirinya itu, susah. Bukan perkara yang mudah. Sementara waktu tidaklah panjang. Kenapa? Karena baru nikah setahun dua tahun udah punya anak itu. Tahun yang kedua lahir lagi satu, <laughs> gitu, ya udahlah. Kapan jadi istri? Tinggal cerita lah itu. <laughs> ya kan nah, itu. Sudah si ibu ini si ibu itu lah udah yang namanya dulu katanya ah, nanti kita didik, saya didik nanti kalau sudah menikah ya tinggal cerita, tinggal cerita. Ya, gombal. Wah, udahlah punya anak satu, udah sibuk dia dengan yang urusan nafkah, urusan anak, urusan ini, apalagi anaknya udah sekolah, udah urusan sekolah lagi, ya istri nggak terurus. Hingga mau taklim aja istri dilarang. Kenapa? Urus tuh anak di rumah dulu katanya. Nggak ada lagi yang namanya mendidik istri. Tinggal cerita. Ya, sampai sini dulu pertemuan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan Atau menyinggung perasaan Yang benar datangnya dari Ar-Rahman Yang salah dari saya dan dari syaitan Wabihi nasta'in wa alaihi tuqlan Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh